Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Uh, majma istimewa yang sangat besar. Semua berhubungan dengan kerja ini dan semua buat kerja ini. Yang paling kita takutkan adalah buat kerja jauh daripada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan bahkan menjadi hanya kebiasaan saja. Hmm. Bahkan lebih takut lagi nah, karena kebiasaan cara orang-orang yang biasa itu sangat mudah. Hmm. Bahkan bertentangan dengan mujahadah. Apabila setiap orang dia buat usaha, Ah, buat usaha supaya mudah dengan cara mudah supaya umat datang dalam agama hmm. ini malah ah, maka ini seperti buat main-main dalam agama bukan dia datang dalam agama malah jauh dari agama bahkan dalam kerja dakwah pun dia main-main saja kalau mau cari cara yang mudah untuk itu yang paling penting adalah Nah, buat amal dakwah adalah de, untuk mendekatkan mendekatkan diri kepada Allah bagaimana yakin ini masuk dalam hati kita. Hmm, sebagaimana hmm, mungkin matahari mungkin matahari tidak terbit lagi dari sebelah timur. Tetapi tidak mungkin orang yang dia buat dakwah dengan cara Nabi dengan jasbah para sahabat tidak mungkin dia dapat ya, tidak tidak mungkin dia tidak dapat hidayah. Pasti dapat hidayah. Oh. Untuk itulah yang pertama kali asas orang yang buat kerja dakwah ini pertama dalam hati dia paling dalam dia hendak hendak yakin dakwah dan amal dua perkara ini kama haqqahuma semua kedua perkara ini punya hak. Ha, ah, harus berbarangan bersamaan dua perkara ini. Ini maka terbiah, islah, kemudian hubungan kepada Allah. Yakin ini adalah jalan yang betul. Oh. Nah, orang yang dia mengingkari perkara yang dia ingkar kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengingkari perkara yang dia ingkar kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti harus yakin dalam hati dia. Harus yakin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjadikan dat, eh, menjadikan sebabnya turun hidayah hanya dengan kerja dakwah saja. Allah telah tentukan untuk sebab turunnya hidayah hanya dengan dakwah saja. Dakwah ilallah. Ah, tidak bisa dirubah dari bagian agama manapun. Tidak bisa dirubah. Nah, beliau katakan, dengarkan dengan baik-baik. Kalau kita berpikir, ah, kita sudah buat kerja, itu juga sudah kerja. Ah, dakwah ah, dakwah ilallah tidak bisa dirubah. Hmm, tidak bisa dirubah cara. Ah, dan dakwah ilallah tidak bisa dari cabangan agama dirubah sedikit pun. Uh, kalau kita kalau kita buat segini kita tinggalkan yang lain. Kita buat yang ini ambil yang lain bukan. Tidak bisa dirubah kerja dakwah ini caranya. Uh, cara dakwah karena apa? Agama dengan dakwah, tablik dan taklim. Ini dua perkara ini. Uh, ini saling mendukung saling mendukung, saling mendukung di antara kedua perkara ini dan tidak bisa dirubah antara dua perkara. Ambil satu saya tidak bisa. Ini saling mendukung di antara kedua perkara ini. Orang dari dua perkara yang saling mendukung di antara dua perkara ini tidak bisa dirubah salah satunya. Harusnya kita masukkan dalam hati kita yang paling dalam keyakinan ini. Karena hadirin ke Allah Subhanahu wa taala tidak ada cara lain untuk mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan cara dakwah saja. tidak ada cara lain untuk mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan cara dakwah saja. Maulana Ilyas rahmatullahi mengatakan ah, Allah, sejauh mana kamu membawa makhluk kepada Allah supaya sejauh itu juga Allah ridho kepada kamu. Hmm. Ah, untuk itulah beliau mengatakan tidak ada jalan lain untuk mendekatkan diri kepada Allahnya dengan usaha agama itu dakwah. Dakwah ila dakwah ilallah untuk seluruh amal, seluruh far, fardu keperluan, keba, seluruh kebaikan, seluruh ibadah. Bahkan iman seluruh seluruh ibadah asasnya adalah iman yang mana dengan tanpa iman tidak ada nilainya ibadah tadi bahkan tidak ada pahala dengan tanpa iman ibadah tadi bahkan tidak akan datang istiqomah dengan iman tadi ibadah tadi Bahkan janji Allah tidak akan sempurna dengan iman tadi. Iman uh, iman itu akan terbentuk dengan hanya dengan cara dakwah ilallah saja. Ah, hanya dengan cara dakwah saja iman akan terbentuk. Maka baca malfuzatnya Maulana Ilyas Rahmatullah. Kamu banyak baca malfuzatnya Maulana Ilyas Rahmatullah. Ini usaha ini uh, untuk menyempurnakan iman dan menyempurnakan amal. Ah, tablik bukan hanya sekedar taklim. Dengan usaha ini diperbaikinya kalimah dan sholat itu baru alif bataknya alif bataknya seperti anak yang akan belajar Al-Quran Sebagaimana orang kafir baru masuk Islam, maka awal-awal diajarkan banyak adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah ini adalah tanda masuk Islam. Dan inilah inilah agamamu, maka tunaikan sholat, zakat, puasa, haji, itu diajarkan pertama kali orang masuk Islam kewajiban-kewajiban ini maka mesti kita ingat bahwa dakwah ini bukan hanya bukan hanya mengajarkan alam amal dengan kerja dakwah ini lalu orang belajar amal dia merasa sudah lulus dari madrasah ini bukan tapi dakwah ini iman dan amal disatukan dengan dakwah ilallah maka iman dan amal akan sempurna. Malayas satu setengah bulan setelah wafatnya Maulana Ilyas, Maulana Yusuf menulis surat bahwa umat menganggap uh, tidak memberikan perhatian betul betul pada pada kurus ini karena dianggap kurus hanya untuk perbaikan kalimah dan sholat. Padahal Padahal dengan dakwah khuruj ini maka nuraniyah, kalimah dan sholat dihidupkan kemudian disampaikan pada hakikatnya karena dah hadirin mulia pertama kali kita keluar dari Allah Ta'ala ini merasakan perlunya keperluan dan maksudnya kita mesti paham betul sebab usaha yang dikerjakan tanpa maksud tidak mungkin orang akan istiqomah. Jelas dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapa yang bisa lebih baik agamanya daripada orang yang berdakwah dan beramal? Setelah dakwah dan amal disatukan selalu dakwah dan amal selalu disatukan itulah yang paling bagus agamanya. Ulama menulis tafsirnya seperti itu. Bahkan fasirin membuat terjemahnya seperti itu. Dan juga beliau katakan, Waman ahsanu dinan, waman ahsanu amala. Amal maksudnya. Waman ahsanu qawalan, maksudnya, waman ahsanu dinan. Siapa yang lebih bagus agamanya. Dari sini diketahui bahwa dakwah adalah untuk menyuarakan iman dan amal. Karena itu hadirin mulia, hendaknya itu kita jadikan asas. Kita keluar bergerak jalan Allah Ta'ala adalah untuk menyuarakan iman dan amal. Maka tersisa satu pertanyaan. Orang berkata bahwa apakah untuk menyuarakan iman dan amal hanya ini caranya? Lihat. Tatkala pandangan umat sudah berpaling dari kehidupan Nabi dan sahabat, maka di antara umat yang muncul adalah cara-cara formalitas, cara-cara yang sesuai dengan adat saja. Sedangkan sunnah ditinggalkan, makin jauh. Cara sunnah makin jauh makin jauh. Apabila kita dalam mengerjakan usaha ini, pertama kali kita lihat sirah nabawiyah, sirah para sahabat juga, hadis-hadis Nabi juga, apa yang dipahami dengan dakwah ini? Apa perlunya dakwah ini? Bagaimana kebiasaan para sahabat dalam belajar iman. Bila kita renungi, maka dengan yakin saya katakan kita akan pahami bahwa kita akan pahami bahwa usaha keluarga Allah Ta'ala adalah jalan yang biasa dipegang oleh Nabi dan para sahabat. Sebab itulah jalan untuk meningkatkan iman dan amal pertama kali dengan dakwah yang diinginkan adalah perubahan yakin. Malayas rahimahullah katakan, seandainya aku berikan nama pada usaha ini, aku akan berikan nama gerakan iman. Namanya adalah gerakan iman. Kalau seandainya aku beri nama, namanya adalah gerakan iman. Ini adalah usaha untuk merubah yakin. Untuk merubah yakin. It, itu tergantung pada cara yang dibu dibuat oleh para sahabat. Jalannya hanya ikut para sahabat. Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Rawaha, Umar bin Khattab, Ubain bin Ka'ab, dan Abu Hurairah ajma'in. Para sahabat-sahabat besar ini, Sayyidul Qura, Sayyidul Ulama, Sayyidul Muhadisin juga Abu Hurairah. Ada Umar juga yang, di, yang diberitakan oleh Nabi saat ini ada Nabi setelah beliau, Umarlah orangnya. Sahabat-sahabat yang mulia itu diceritakan dalam berbagai riwayat bahwa untuk belajar iman, untuk belajar iman, sahabat berjauhlah pada sama sahabat, jumpai mereka, mari, ayo berdiri, ayo berdiri, ikut saya, ayo ikut kami. Nah, kita meningkatkan iman sebentar. Ini padahal ini adalah kebiasaan kebiasaan umat. Secara umum sudah habis ini, ya. kebiasaan sudah tidak ada lagi. Secara umum sudah habis. Secara umum. Padahal belajar yakin itu belajar yakin dan perubahan yakin hanya inilah yang dibuat oleh para sahabat jamaah masjid para sahabat mereka biasa berjauhlah di antara sahabat untuk belajar iman dan berkata, "Kombinah, ayo berdiri, ayo ikut, ayo ikut, ayo ikut kami." Sebentar kita meningkatkan iman. Umar radhiyallahu mengatakan, "Aku mengumpulkan kalian untuk melakukan iman di sini supaya imanku bertambah." Supaya imanku bertambah. Allah bin radhiyallahu an mengatakan pegang tangan sahabat dua orang dua orang kadang ayo ayo ikut saya sebentar di masjid meningkatkan iman hari ini berapa banyak banyak jemaah masjid makanya sudah banyak yang saya harapkan adalah hendaknya kerja dakwah yang dibuat hendaknya mengikuti cara Nabi dan para sahabat. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa sunnah adalah cara tarbiyah. Amal, ibadah, usaha, keperluan yang bertanggung dengan sunnah maka tidak ada tarbiyah dan tidak ada janji makin dekat dengan Allah. Karena itu kerja jamaah makom masjid adalah di saat nah, di saat menemui orang di luar masjid, masjid jangan kosong dari amal. Dua tiga orang tetap ada di masjid, membuat halakoh iman, yang lain keluar. Keluar mencari orang untuk dibawa ke masjid. Orang-orang yang sibuk dengan berbagai macam benda, keluarkan dari kesibukan mereka. Nah, kita tidak dakwah pada mereka di tengah-tengah kebendaan mereka Keluarkan mereka dari benda, bawa ke masjid. Keluarkan mereka dari kebendaan kebendaan itu. Itu kebiasaan para sahabat. Para sahabat mereka jumpa dengan sama sahabat. Ayo ikut ke masjid, ayo ikut ke masjid. Untuk menambah iman. Jumpa umat bukan untuk sekedar jumpa, tapi untuk dibawa ke masjid. Sebab tempat untuk meningkatkan yakin dan hubungan dengan Allah Ta'ala adalah masjid. Itulah kebiasaan para sahabat. Di zaman ini, karena masjid hanya untuk sholat, selain sholat tidak ada amal masjid lagi. Tidak ada lagi. Padahal di masa Rasulullah SAW, sholat adalah salah satu dari amal-amal yang begitu banyak ada di waktu itu. Abu Bakar radhiyallahu bayan dalam bayanya beliau katakan uh, bayan bayan ayo salat para sahabat makan uh, kami kemudian setelah makan kami datang ke masjid ikut salat nah itu adalah amal-amal masjid sehingga ibadah sempurna hari ini di masjid amalannya dianggap amal masjid hanya salat sehingga tidak ada kesempurnaan dalam amal maupun cara-caranya. Aku ingin saya ingin sampaikan agar masjid yang dulu digunakan untuk hidupkan Masjid Nabawi 24 jam kapanpun orang datang ke masjid ada yang mengajarkan. Hari ini tinggal sholat yang ada di masjid hanya sholat. Udah begitu keluar dari فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضلillah. Fantashiru fil ard. Lalu dipahami wabtaghu min fadlillah suruh berdagang. Padahal Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan ah, maksudnya bukan talabur rezeki. Maksudnya adalah talabul ilmi wabtaghu min fadlillah. Ah, setelah selesai sholat, duduklah di lihatlah ilmu. Kalaupun perlu betul untuk keluar masjid, boleh keluar. Sebab waktu itu eh, mereka mereka dilarang untuk berdagang tatkala sholat. Maka kalau di, tidak diizinkan lagi, sahabat menganggap nantinya bahwa dilarang itu selamanya. Ibn Abbas radhiyallahu mengatakan ah, amalnya adalah untuk istihbab, istihbab setelah setelah sholat hendaknya sibuk mencari ilmu. Kalau sanin fadlillah itu maksudnya adalah tijarah, maka itu ibahah. Sebab namanya perintah setelah setelah mana? Setelah larangan adalah lil ibahah. Pantai syurufil ard. Wabtahu min fadlillah. Yang dimaksud para ulama itu apa? Dalam sebagian tafsir ditulis seperti itu tadi. Bukan talabul rezeki, tapi maksudnya adalah talabul ilmi. Ibnu Abbas mengatakan, kalaupun perlu keluar, kalaupun perlu keluar, hendaknya untuk kerja agama, untuk menengok orang sakit, untuk jenazah, untuk jumpa orang muslim silaturahim, untuk itu saja. Hari ini waktu-waktu kita kebanyakan habis di tempat yang di situ rusak yakin kita. Maksud maksud ziarah-ziarah kita adalah mengeluarkan mereka dari suasana yang rusak itu bawa ke dalam masjid, suasana iman, suasana aman. Itu maksud jauhlah jauh kita dan dua setengah jam kita. Sebab tempat membangun membangun yakin adalah masjid. Umar radhiyallahu mengatakan, aku buat halakimah di masjid, Aku kumpulkan kalian di sini agar imanku bertambah. Ini cukup. Ini cukup untuk memahamkan kita bahwa uh, di dalam masjid itulah kita buat halakah untuk meningkatkan iman. Di situ ada taklim iman. Kumpulkan orang untuk mengajarkan iman. Hadirin yang mulia. Umat hari ini mereka hanya membayangkan tentang iman. Hanya iman bayangan. hakikat iman tidak tahu. bahwa bawa ke halakah iman, berikan ta'lim tentang iman. Berikan ta'lim tentang iman, bawa dalam halakah iman. Dengan tawajuh berikan kepahaman bahwa iman adalah meyakini meyakini apapun yang dibawa oleh Rasulullah SAW karena percaya pada Muhammad SAW. Itu namanya iman mempercaya apapun yang beliau sampaikan karena percaya pada beliau itu namanya iman. Berita apapun yang beliau beliau beliau bawa kita yakini karena percaya pada pembawa beritanya itu namanya iman. Ini yang mesti kita bawa banyak renungkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ambiyah selalu membawa berita bertangan dengan zahir, bertangan dengan zahir. Sebab iman tidak mungkin dihasilkan selama selama tidak mengingkari penemuan-penemuan yang nampak depan mata itu. Pengalaman, kejadian di depan mata, dan pengalaman pribadi. Eh, selama itu tidak diingkari, maka tidak mungkin beriman pada kabar yang dibawa oleh para ambia. Maka para ambia alaihi salam kejadian mereka itu adalah untuk meningkatkan iman. Allah taala firman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku ceritakan kisah-kisah Nabi zaman dulu untuk menguatkan imanmu. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nuthabbitu bi fuadak. Untuk menguatkan imanmu, aku ceritakan kisah para anbiya lebih dahulu, zaman dahulu. Untuk menguatkan iman dalam hati. Dakwah para anbiya alaihi untuk seluruh kaum bertentangan bertentangan dengan pengalaman mereka, musyahadah mereka. Selalu begitu. Karena itulah makanya setiap orang mengatakan nabinya gila. Ah, bukannya banyak banyak zikir dikatakan gila lalu otak berubah jadi gila bukan. Banyaknya zikir dikatakan gila itu karena para ambil alamun alaihi wasallam mereka begitu banyaknya menyebut Allah, mendakwakan Allah, menafikan selain Allah, mengisbatkan Allah, maka orang-orang mengatakan para ambiyah gila. Dalam hadis dikatakan, dikirlah sebanyak sebanyaknya menyebut sebelah Allah sampai orang mengatakan kau gila. Bukan maksudnya memperbanyak la ilaha illallah la ilaha illallah sampai orang bilang gila, bukan. Hari ini zikir dibatasi hanya dengan kalimat, kalimat la ilaha illallah. Tazdidul iman dengan la ilaha illallah memperbanyak kalimat la ilaha illallah untuk iman adalah maksudnya kumpulkan orang dalam halaqah iman, di situ bicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah, mengagungkan Allah taala dipahamkan itu lebih daripada semua benda-benda dunia. Itulah maksudnya mem memperbanyak menyebut Allah sampai dikatakan gila. Sebab para Abu Anwar sallallahu alaihi tatkala mereka berdakwah menyampaikan kebenaran Allah bertentangan dengan benda-benda mereka orang mengatakan ini gila. Tolong dengarkan baik-baik tuan-tuan. Sebab dalam hadis dikatakan tolong pahami, tolong pahami. Berbagai macam kabilah, berbagai macam keluarga, mereka berkumpul dalam satu rumah Allah menyebut-nyebut Allah di sini zikr Allah yang kurun Allah betul dia kurun Allah tapi yang dimaksud adalah mudzakarah tentang kebesaran Allah zikr istimai di sini maksudnya adalah menyampaikan kebesaran Allah ini saya sampaikan untuk hari ini orang Ha, hanya berzikir kepada Allah tapi tidak muzakarah kebesaran Allah. Ha, zikrullah jalan tapi muzakarah kebesaran Allah enggak jalan. Apa apa yang dimuzakarahkan itu yang akan masuk. Itu yang akan diyakini. Zikir amun yang dibuat. Yang penting muzakarahnya apa? Kita berzikir tapi tidak muzakarah tentang Allah. Orang dari berbagai suku berkumpul di satu rumah Allah Ta'ala, berkumpul menyebut Allah. Maksudnya bukan zikrullah saja, tapi mudzakarah tentang besar Allah. Oh, itu malaikat akan bersusun sampai langit. Dan Allah Ta'ala sebut-sebut mereka di masjid yang lebih baik. Allah Ta'ala sebut mereka. Sebagian ulama menuliskan, wala zikrullah akbar, maksudnya adalah eh, Allah Ta'ala menyebut orang yang menyebut Allah itulah zikrul akbar itu maksudnya zikrul akbar kebanyakan fasiri menulis seperti itu maksudnya adalah orang yang berkumpul di rumah Allah menyebut-nyebut Allah lalu Allah SWT sebut-sebut mereka sebut-sebut mereka di depan makhluk yang lebih baik yakni para malaikat Allah sebut-sebut mereka di depan makhluk. Wala akbar. Itu maksudnya. Allah menyebut hamba-hambanya menyebut nama Allah. Allah menyebut kita. Allah menyebut kita, masya Allah. Betapa hebatnya, betapa hebatnya ini. Kalau kita kalau kita pahami betapa hebatnya ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang menyebut Allah di depan para malaikatnya. Buat halakah iman di masjid. Jauhlah kita adalah untuk membawa orang ke masjid. Berkali-kali saya sampaikan, berkali saya sampaikan. Maksud jauhlah kita adalah untuk membawa orang ke masjid. Sebab itulah cara, cara para sahabat dan sunnah mereka. Dalam perjumpaan kita sampaikan al masjid. Dalam hadis, barang siapa untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu, datang ke masjid, Allah SWT akan memberikan pahala haji sempurna. Pahala haji sempurna. Orang berjalan ke masjid untuk belajar atau mengajar satu kebaikan, Allah berikan pahala pahala haji utuh. Ini fadilahnya. Tempat merubah hati adalah masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa wafdu Thaqif belum masuk Islam, belum sholat, belum jihad, belum zakat. Dan itu mereka minta supaya berhalanya dibiarkan sampai sampai setahun. Ya, gak apa-apa. Rasulullah mengiyakan semua. Aku bawa ke masjid supaya hati mereka menjadi lembut dengan amal-amal masjid. Kalau hati orang kafir saja bisa menjadi lembut dengan amal masjid, Padahal hati orang kafir bisa menjadi lembut dengan amalan masjid. Apakah hati orang muslim tidak bisa menjadi lembut dengan amal masjid? Hadirin mulia, di masjid tatkala kita gerak di luar jangan sampai kosong di masjid. Sebab dakwah kita adalah untuk bawa orang ke masjid. Di sana hati akan berubah, Tufail bin Amr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu datang ke Mekah. Orang-orang Quraisy menakut-nakuti. Eh, Tufail awas. Jangan sampai engkau mendengar omongannya. Nanti kalau ikut kamu kamu dengar kamu ikut. Tufail berkata, "Maka aku tutup dengan dengan kapas telingaku. Jangan sampai kedengaran." Maka sudah saya tutup dengan kapas, rapat-rapat, masuk Masjidil Haram. Saya nggak ingin dengar apa-apa. Tapi begitu masuk Masjidil Haram, aku melihat Rasulullah saw sedang sholat di Ka'bah. Di dekat Ka'bah. Aku masuk. Eh, Tufel Kenapa kamu nggak dengar saja? Kamu dengar aja coba. Dengar aja dengar aja nah, kalau baik terima kalau baik tinggalkan aja maka Tufel mengatakan aku keluarkan kapas lalu, lalu aku dengar maka waktu itu aku langsung menerima Islam bahkan aku langsung, langsung katakan ya Rasulullah kaumku taat padaku bolehkah aku dakwah pada mereka ini orang masuk dengan ditutup ditutup kapas masuk masjid dengar perbicaraan pulang langsung jadi dai 80 kakak 80 keluarga masuk Islam hanya beberapa tahun saja di bawah hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu Khaybar. Padahal masuk masuk masuk masjid nggak mau dengar. Orang sebagai dai. Hadirin mulia, hendaknya dakwah kita lakukan seperti sesuai dengan sunnah. Sebab sunnah paling besar adalah sunnah dakwah. Sunnah paling besar adalah sunnah dakwah. Sebab maksud kerja kita adalah ihya usunnah, Kata Ibnu begitu. Yang paling penting adalah ihya usunnah, Yang paling paling penting dan paling besar adalah sunnah dakwah. Apa sunnah Rasulullah SAW dalam dakwah? Caranya adalah bawa ke masjid. Sahabat dakwah pada sahabat. Hari ini orang mengangkatkan bahwa dakwah ada untuk orang kafir. Padahal orang beriman diperintahkan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Orang beriman suruh beriman. Allah perintahkan orang beriman supaya beriman ini. Karena itu hadirin mulia, Orang beriman suruh beriman maksudnya Wahai orang beriman Tetaplah sebagai orang muslim Tetaplah sebagai orang muslim Ya yuhaladina amanu aminu Berimanlah kalian Karena itu hadirin mulia Berkali-kali saya sampaikan Bahwa perjumpaan kita pada orang muslim adalah untuk membawa mereka ke masjid. Orang yang tidak mau karena ada ah, uzur, ah, kita bicara dan minta waktu lain. Tapi maksud utama adalah bawa mereka ke masjid. Hadis Qudsi, Man atani masyan. Pada saya datang pada dengan berjalan, atau itu balatan. Aku datang padanya dengan berlari. Allah Ta'ala akan menyambut orang yang datang ke masjid begitu gembira seperti orang yang gak jumpa dengan temannya dalam waktu yang sangat lama lama begitu gembira bertemu ya tabash bas, ya tabash bas, bashanya dengan gembira sekali menyambut orang yang datang ke masjid karena itu kita bawa orang ke masjid Orang yang mau datang ke masjid menurut rahmat Allah, Allah Ta'ala akan sambut dengan berlari. Ini hadis Qudsi. Man atani masyan. Kita lihat hadis mulia. Ada yang satu ingin saya sampaikan. Tolong, mendengarkan baik-baik. Usaha. seluas apapun. Se, se, semasyur apapun kalau tidak sesuai dengan sunnah tidak ada tarbiyah. Hendaknya kerja kita dekatkan dengan sunnah, dekatkan dengan sunnah. Yang paling besar yang paling besar dalam sunnah adalah dakwah infiradi. Infiradi dakwah. Kerja sudah besar. Orang menganggap Ah, bayan takrir itulah dakwah. Bukan, bukan. Yang asli adalah dakwah infiradi itu yang asli. Ketemu satu-satu orang Ah, Dak itu tolib, umat tuh umat matlub. Dak itu tolib, umat matlub. Yang asal adalah dakwah infiradi. jat temui seorang datangi dakwah seorang Malaikat mengatakan, ah, tolong dengarkan baik-baik ini. Bagiku, dakwah infiradi pada setiap orang begitu penting, begitu penting, begitu penting. Kalau kalau ada orang sedang sholat sunat, orang sedang sholat sunat, lalu datang satu orang baru yang tidak tidak diharapkan agar akan lama-lama di situ, maka hendaknya dibatalkan dulu salat sunatnya, dakwah dulu padanya. Batalkan dulu salat sunatnya, dakwah padanya dulu. Ini ada di Malfutul Malaniyas ini. yang ditulis Maulana Mansur Rumani itu ada Masya Allah di Mafzud nomor 209 batalkan sholat dakwah dulu pada orang yang kira-kira nggak lama di masjid nah, kalau kalau kira-kira lama ya biarkan kita selesai sholat baru dakwah tapi kalau sebentar batalkan sholat dakwah dulu kenapa masalah umat bukan infirodi setiap orang punya tanggung jawab untuk seluruh umat. Dan seluruh umat punya tanggung jawab atas setiap orang umat. Maka penting sekali dakwah infiradi ini. Dai itu talib, umat matlub. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada orang baru beliau sendiri yang bergerak. Bukan beliau perintahkan, "Oh, itu orang baru bawa sini." Bukan. Beliau ingin salat. Datang Wasilah bin Asqa. Belum masuk Islam tapi ikut salat. Maka setelah salat Rasulullah melihat ada orang baru masuk masjid. Jadi beliau tinggalkan mihrab, datang ke paling berang, belakang dakwah pada Wasilah bin Asqa yang baru datang waktu itu. Bukannya beliau beritakan, oh bawa sini, bawa sini. Bukan. Beliau yang mundur ke belakang. Nusrah ghaibiyah Allah taala berikan bersama dakwah infiradi ini. Bersama dakwah infiradi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat bersama para sahabat dalam safar nih. Abdullah bin Umar beliau yang safar bersama beberapa orang sahabat. Ada satu orang berpapasan. Beliau maju sendiri. Beliau tidak perintahkan sahabat, oh maju itu Pak. Tidak. Beliau maju sendiri. Lalu bertanya, mau kemana? Mau pulang. Uh, tidak maukah kamu untuk bersaksi pada, pada sebagai aku sebagai Rasulullah? Ah, uh, ghaibun nusrah. Nusrah ghaibiyah itu apa? Kita harus paham betul. Hari ini orang dapat makanan ikram nusroh nusrah ini. Padahal nusrah itu bukan bukan datangnya keperluan, tapi tercapai maksud itulah nusrah. Nusrah ghaibiyah dari Allah taala tatkala maksud didapatkan itu nusrah ghaibiyah. Itu nusrah ghaibiyah itu itu. Hadirin mulia. Nah, kalau hanya keberkahan doruriyah, itu sebelum lahir pun sudah nampak. Nah, nusrah ghaibiyah itu kejadian yang buat orang mau nggak mau harus terima. Nah, ini nusrah ghaibiyah. Dengan nusrah ghaibiyah, apa dengan dakwah infiradi. Maka orang kampung itu menjawab, "Kamu kamu Rasulullah, siapa saksinya?" Siapa saksinya? Eh, itu lihat ada pohon jauh tuh, itu saksinya nanti. Maka dipanggil datang itu pohon. Minta supaya menjadi saksi. Maka bersyahadat. Nah, bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Sampai tiga kali. <coughs> Maka orang Badui menerima Islam. Maka pergi. Pergi untuk berdakwah. Kalau mereka mau akan saya bawa ke sini, kalau enggak saya akan datang lagi. Dengan dakwah infirodi akan ada nusrah ghibiyah ada nusrah ghaibiyah. Nusrah ghaibiyah. Dengan Dawan Firadi. Yang paling penting dalam sunnah dakwah adalah Dawan Firadi dan hanya secara umumi. Secara umumi. Hadirin mulia, penting sekali ini saya sampaikan. Hendaknya umumi. Sebab dakwah ini untuk bentuk umat. Maka hendaknya diingat dengan usaha ini hmm, tidak ada namanya jur tabakoh itu nggak ada, jur kalangan profesi itu nggak ada. Sebab berapa banyak nisbat sudah terlalu banyak nisbat. Oh, nisbat dengan perdagangan, dengan pemerintahan, dengan modal-modal, dengan kekayaan dan sebagainya. Adanya nisbat itulah yang membuat umat terputus. Pada zaman dulu umat hanya dua, muhajir atau ansor. Di situ ada pedagang, petani, pegawai, karyawan, ada semua. Ada pimpinan di kampungnya juga. Tapi pembagian hanya dua, muhajirin ansor titik. Oh, umat dengan tobakoh dengan kalangan profesi ini akan terpecah-pecah. Sedangkan asbab turunnya Nusra adalah Ismaiyah. Nah, itu yang kulit putih sana, kulit hitam sana. Ini bagi yang agam yang bahasanya ini sana, itu bukan Ismaiyah namanya. Itu mecah belah namanya. Nah, Ismaiyah adalah tatkala sekat-sekat profesi ini habis. Itulah istima'iyah. Tatkala sekat-sekat profesi habis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal sejak awal tidak pernah membagi ini kulit hitam kulit putih bahasa apa tidak sejak awal orang berbagai macam bahasa Suba Suhaib rasul bukan orang Arab salamat juga Bilal juga bukan orang Arab Bilal bukan orang Arab ada Habsyi ada Rumi ada versi tidak ada orang Arab kulit hitam, kulit putih. Ini budak, ini tuan. Ada anak-anak, ada wanita. Dari awal Rasulullah membentuk umat dari berbagai macam kalangan. Karena itu dalam kerja dakwah ini tidak ada tidak ada keluar kelompok tertentu. Jur kelompok tertentu, nggak ada. Itu nanti nggak ada terbiah. Terbiah akan ada dengan ikhtilat. Dengan ikhtilak kan ada tarbiyah. Aksam bin Jaun radhiyallahu anhu. Wahai Aksam, uh, ah, keluarlah dengan orang-orang yang bukan kaummu. Nanti akhlak akan meningkat. Ya, kalau kamu dengan kaummu terus kamu dimuliakan terus nanti. Maka aksam, berangkatnya bukan dengan kaummu. Kalau hanya kalau hanya dengan kelompoknya saja, orang yang cocok saja, nggak ada mujahadah. Ah, mujahadah itu akan datang tatkala berangkat dengan orang yang berbeda. Auzuma ghairi komik. Berangkatlah perang bukan dengan kaummu. Dalam dakwah ini nggak ada jur-jur profesi berbeda-beda nggak ada. Sebab kita ingin menyatukan umat. Kita ingin menghilangkan sekat di antara profesi. Kalau orang keluar, keluar sesuai dengan profesinya, bukan akan menguatkan. Yang kuat justru profesinya, sekatnya itu. Bahkan akan berpecah-pecah. Tidak akan ada istimainya, perpecahan makin makin kuat nanti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh orang Hmm, orang berbangga dengan dengan nisbahnya. Saya kan ini, saya kan ini. nggak boleh sama sekali. Tapi seluruh umat sebagai umat disiapkan. Berapa pun orang, orang yang datang pada Rasulullah SAW dijadikan sebagai umat. Dibentuk sebagai umat. Umat disiapkan untuk umat. Umat disiapkan untuk umat ber, nah, tidak membiarkan umat terpecah karena bahasa atau warna kulit atau profesi-profesi atau merasa kami lebih, lebih ahli lebih ahli nusrah membantu nabi enggak enggak ada bahkan Rasulullah SAW kebanyakan orang luar dulu Quraisy itu belakangan Quraisy itu belakangan yang pertama nerima malah orang jauh bukan orang Quraisy. Karena itu, hati mulia yang asas ya, dalam dakwah ini nggak ada jur profesi, nggak ada. Dengan dakwah kita ingin buat bentuk umat. Dengan dakwah umat dibentuk. Juru profesi nggak ada, nggak ada ceritanya. Juru profesi nggak ada ceritanya. Sebab dakwah ini untuk bentuk umat. Yang paling asas, paling asas dalam dakwah adalah dakwah infiradi. Datangi sendiri dakwah pada mereka. Datang sendiri dakwahi mereka. Tidak ada gantinya. Keluar ini nggak ada gantinya. dakwai bawa ke suasana itu bawa ke masjid itu sebab ada julul bunyi bunatil masajid Mama ada kanu yafalu fiha untuk apa di masjid dan amal apa yang bisa mereka buat di dalam masjid di situ mulai Yusuf mengumpulkan amal-amal para sahabat dan masjid itu apa ada halakoh iman kemudian ada yang jumpa umat dibawa ke halakoh iman maka bawa umat untuk duduk dalam halaqah iman. Dipahamkan tentang iman. Bahwa yang punya kudrat penguasa adalah Allah. Ini sistem alam ini Allah Ta'ala buat untuk mengenakan Allah. Bukan untuk dapat keuntungan dari situ. Bukan. Justru untuk mendapatkan manfaat langsung dari Allah Ta'ala. Keluarkan yakin pada ciptaan Allah. Orang yang dalam hatinya Orang yakinnya pada ciptaan Allah tidak akan dapat dari kudratullah. Nggak akan dapat faedah dari kudratullah. Nah, maka kita ingat. Kudrat itu di dalam dalam zat Allah. Nizam atau sistem alam ini bukan kudratullah, bukan. <clears throat> itu ikut kudratullah, terikat dengan kudratullah. Langit, bumi, bintang, bulan, itu nggak ada kudratullah. Kudratullah di zat Allah sendiri. Kudrat Allah dalam zat Allah. Alam alam dibuat dengan kudratullah untuk mengenalkan Allah. Untuk sampai kepada Allah harus mengingkari benda-benda. Ibrahim alaihissalam mengingkari semua benda-benda. Baik itu bintang, bulan, matahari, namrud, semuanya diingkari, diingkari semua. Tatkala diingkari semua, maka semuanya melawan. Melawan semua. Melawan. Karena beliau mengingkari semua benda. Bahkan dipecah, dihancurkan. Semuanya melawan. Bakar aja. Maka disiapkanlah api. Burung pun tidak bisa lewat di atasnya. batil yang melawan itu hanya hanya karena tatkala ada dakwah ilallah dan tauhid. Para nabi alaihissalam mereka beribadah, tapi tidak ada yang melawan nabi karena ibadah mereka nggak ada. Orang kafir tidak melawan nabi karena ibadah mereka tidak. Batil melawan dakwah itu karena adanya dakwah membayarkan tauhid. tauhid menyampaikan tauhid Allah itu adalah maksud. Nah, kalau ilmu itu ada maksudnya supaya orang bisa sholat. Orang belajar sholat, uh, belajar puasa, kemudian supaya diamalkan. Jadi ada selesainya belajar kemudian diamalkan. Tapi kalau bicara tentang tauhid, tentang kebesaran Allah, ya itulah maksud. Nggak ada selesainya. Tidak ada tamatnya seterusnya dan selamanya itu dibayangkan sebab itu adalah pangkal keimanan. Dalam Al-Qur'an disampaikan. Bila orang menyebut Allah taala menyebut Allah taala menyebut Allah taala sendirian menyebut Allah taala sendirian mengingkari semuanya selain Allah Ishma'azzat qulubul ladina yu'minuna bil akhirah maka orang-orang kafir mengkerut hati mereka. Mengkerut hati mereka. Tidak suka. Wa idza dzikrallahu ah, lahu ma'azzat qalbun bila bil akhirah. Wa idza dzikralladzi min dunihi kala ini disebut selain Allah, idahum yastabsyirun, gembira semua. Gembira mereka. Oh, mereka menyebut sesembahan kami juga. Hadirin mulia. Hari ini pun demi Allah Ah, orang-orang batil itu suka, suka tatkala orang-orang muslim membicarakan selain Allah. Tapi kalau hari ini kita bicara tentang Allah sebagaimana Nabi dan para sahabat, orang ahli batil hati akan mengkerut dan benci, marah. Karena menyebutkan nama Allah kebesaran Allah itulah orang-orang kafir jadi takut. hari ini kekufuran menyebar karena kebesaran Allah tidak disebut lagi. Kebatilan yang melawan, kebatilan melawan karena melawan tauhid. Rasulullah salat, haji, zakat, puasa itu tidak akan dilawan oleh ahli batil. Abu Bakar radhiyallahu an. Ibnu Daghina, Ibnu Daghina memberikan jaminan keamanan pada Abu Bakar asalkan Baca Qurannya jangan keras-keras. Kalau bacanya baca Qurannya keras, maka orang-orang kafir, wanita dan anak akan tertarik. Sebab baca Qurannya sahabat itu untuk, untuk dakwah. Baca Quran mereka untuk dakwah. Banyak orang-orang musyrik. Banyak orang musyrik itu mereka dengar Quran masuk Islam. Berapa banyak? Banyak sekali. Dengar orang baca Quran masuk Islam. Kenapa? Dalam dakwah itu ada daya tarik. Ada daya tarik. Akan menarik orang-orang untuk masuk Islam. Menarik hati orang untuk masuk Islam. Karena itu saya sampaikan bila dibandingkan tauhid maka kebencian akan melawan. Di sini Allah taala menguji para anbiya alaihissalam. Saat itu ya, dah menjadi ketentuan Allah. Apakah Allah biarkan orang mengatakan amanah beriman lalu dibiarkan? Tidak akan diuji. Itu ujian. Semuanya melawan. Melawan Namrud dan sekitarnya. Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ah, malaikat Jibril membawa malaikat laut. Dan juga malaikat gunung di bawah segala. Apa perintahmu? Kalau pada kalian saya nggak perlu. Untuk dakwah ini nggak perlu datang malaikat Jibril itu nggak perlu sebenarnya. Datang satu malaikat untuk menghancurkan cukup. itu gampang. Datangkan air atau tumpahkan gunung selesai api itu. Tapi datang malaikat Jibril adalah untuk menentukan, untuk menunjukkan bahwa nusratullah didapatkan tatkala hati berpaling dari selain Allah. Makanya nggak ada seorang nabi pun yang minta nusratullah dengan malaikat, nggak ada. Langsung mintanya pada Allah dan tidak minta dikirim malaikat, nggak. Malaikat itu datang untuk ikram, untuk ikram ambia dan ingin dapat fadilah jihad saja. Untuk ikram ambia dan untuk dapat fadilah jihad. Ah, itu makanya malaikat turun. Kalau untuk menghancurkan, Allah nggak perlu. Allah nggak perlu malaikat. Terserah. Nggak perlu malaikat. Inna Allah ma'ana. Cukup Allah langsung cukup. Benda-benda Benda-benda yang menjadi perantara kita dengan Allah Ta'ala kebanyakan menjauhkan kita dari Allah. Maka Allah Ta'ala menguji. Dikirimkan malaikat Jibril untuk menguji. Amma ila kafala. Kalau padamu saya tidak perlu. nggak perlu, nggak perlu. Maka Allah telah berikan perintah langsung. Ya naku nur, ya nurkuni barda wa Ibrahim. Langsung dari Allah. Langsung dari Allah untuk api. Tatkala Ibrahim tidak menjadikan siapapun antara dia dengan Allah, maka Allah Ta'ala tidak memberikan siapapun sebagai perantara maka hendaknya ambil manfaat langsung dari zat Allah Ta'ala. Hadirin yang mulia, ini untuk menguatkan iman. Menyampaikan kisah para ambia. Membayangkan kisah ambia akan menguatkan iman dalam hati. Akan menguatkan iman dalam hati. Yang kedua, untuk menguatkan yakin. Para sahabat Ah. adalah kejadian nusratullah pada para sahabat. Oh, berapa banyak dalam itu sahabat itu ditulis oleh Maulana Yusuf untuk menyampaikan beritahukan bahwa apabila orang punya yakin dan orang punya husnudzan pada Allah lalu ibadahnya sempurna seperti itu muasyarahnya baik bersih ikhlas mencari ridha Allah saja betul-betul istighna pada selain Allah, maka pertolongan-pertolongan situ akan Allah Ta'ala turunkan. Hari ini kita mendengar cerita sahabat, kita langsung bicara, oh itu kan sahabat, kita kan bukan. Padahal sahabat tidak tergantung pada Nabi, tidak. Eh, tergantung pada ketentuan Allah. Nusratullah tergantung pada ketentuan Allah. Ketentuannya apa? Ketentuannya agama, bukan alam semesta, bukan. Ketentuannya bukan alam, tapi agama. Alam itu bukan ketentuan Allah, bukan. Ah, kita harus keluar dari tipuan ini. Sistem alam bukan sunatullah. Sunatullah adalah sistem hukum. Hukum-hukum Allah. Itulah sunatullah. ah, sebab sistem alam tuh banyak perubahan Orang ada ada tanah nggak tumbuh, ada matahari nggak bercahaya. Obat ada ternyata nggak sembuh. Ada senjata nggak terjaga, punya kerajaan nggak mulia juga. Itu kan sistem alam semua ternyata nggak nggak pasti hasilnya. Nah, masih banyak berubahnya. Kalau namanya ketentuan itu nggak berubah. Maka ketentuan Allah itu apa? Agama. Sunnatullah itu apa? Agama. La tabdila khulqillah. Dzalika dinul qayyim. Walakin aktsara an-nasi la ya'lamun. Agama Allah. Banyak kan orang nggak tahu. Orang menganggap bahwa sistem alam itulah sunatullah. Hmm. Sehingga mereka mereka mengejar-ngejar usaha pada alam semesta untuk mendapatkan kudratullah. Para sahabat mendapatkan nusratullah ghaibiyah. Ini adalah pembicaraan kita pembicaraan kita kita bayangkan terus kalau kita bayangkan karomah yakin pada pribadi maka akan mencari siapa punya karomah itu siapa nah, tolong bereskan masalah saya nah, maka bayangkan nusratullah waibiyah maka yakin kita pada amal amal-amal yang menyebabkan datangnya nusratullah. Dalam hadis dikatakan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala ah, Rasulullah SAW sampaikan ah, Orang-orang yang datang setelahku nanti Satu orang mumin beramal dapat pahala 50 kali lipat 50 mereka atau 50 kami Oh 50 kalian 50 lipat kali lah. Itu pahalanya orang mukmin di akhir zaman nanti. Dalam riwayat lain sama dengan 10 sahabat. Itu pahala orang mukmin yang beramal di akhir zaman. 10 kali lipat sahabat. Ah, makanya orang-orang mengatakan, "Oh, itu kan sahabat, kita bukan sahabat. Masa kita akan dapat gitu?" Padahal bukan begitu. Kita mesti ingat bahwa karomah karomah itu bukan milik wali dan nusrah juga bukan milik, milik sahabat bukan karomah itu Allah berikan ik, uh, sebagai ikram pada orang yang takut padanya takwa pada Allah para ambia dan sahabat diberi nusrah adalah Bukan karena mereka nabi, bukan. Tapi karena amal. Dan amal itu telah diberikan oleh Nabi pada para sahabat untuk dapat nusrah itu. Eh, sehingga walaupun Nabi masih ada, sahabat doa Allah kabulkan. Sahabat doa langsung pada Allah. Sahabat masih ada, tabi'i beramal, Allah berikan nusratullah juga. nusrah ghaibiyah harus kita bayangkan. Nah, kita bayangkan terus. Ini adalah tema pembicaraan kita. Sebab dengan itu yakin pada Allah akan meningkat dan akan khusnudzan pada Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada daripada baik sangka pada Allah. Yang paling besar kekuatannya adalah baik sangka pada Allah. Lihat satu orang datang, ya Abu Darda rumahmu terbakar. Dua datang sama. Yang yang ketiga mengatakan terbakar rumah kamu. Oh tidak tidak tidak kata Abu Darda. Kenapa? Sebab ini ada nazar, ada khobar. Apa yang di depan, apa yang terjadi itu nazar. Nah, sedangkan yang dari Nabi itu khobar. Orang yang yakin yakin pada khobar dan tidak yakin pada nazar maka tidak akan dicelakakan oleh nazar dan dapat yak nah, akan mendapatkan faedah dari khobar tapi sebaliknya tidak yakin pada khobar maka tidak ya- dapat faedah dari khobar akan dicelakakan oleh nazar nazar itu pandangan mata yang kelihatan maka nazar hendaknya kita ingkari bertentangan dengan khobar Abu Darda radhiyallahu anhu Ah, tidak mungkin terbakar, tidak mungkin. Rasulullah telah berjanji. Allah sudah berjanji. Rasulullah sudah berjanji. Kalau saya baca pagi hari nggak akan ada bahaya, baca sore nggak akan ada bahaya. Saya, saya yakin Allah nggak mungkin bakar rumah saya. Allah tidak membakar. Nah, karena berbaik sangka seperti itu Allah tidak bakar. Karena berbaik sangka pada Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi Aku perlakukan hambaku sesuai dengan sangkanya padaku. Yang baik sangkanya aku perbaiki per, perlakukanku padanya. Sebagai sebagaimana iman seperti itulah persangkaan para Nabi Alaihi Salam dan para sahabat. Bagaimana datang nusrah pada mereka? Itu kita bayangkan supaya menguatkan iman kita. Yang kedua itu, yang ketiga. Yang ketiga adalah Bayangkan iman beserta tanda-tanda iman. Apa tanda-tanda iman? Sampaikan itu. Sampaikan iman dengan tandanya. Seorang sahabat tanpa itu nggak ada terbiah. Seorang sahabat bertanya pada Rasulullah SAW. Ya Rasul apa itu iman? Nabi menjawab, Apabila amal baikmu membuatmu gembira dan keburukan membuatmu sedih, maka engkau ber, engkau mukmin ah kau mukmin Ida serut kah seret kah wasat dia sejak tu kan, fanta mumin. Kau mumin, amal baik buat gembira amal buruk buat sedih hari ini kalau kita mau berpikir keadaan kita berapa banyak kita gembira dengan kebaikan dan berapa kita sedih karena maksiat kita kita bisa memutuskan sejauh mana iman kita karena itu ditanya apa itu? Apa? Sifat iman. Sifat bukti iman itu apa? Satu zaman datang pada Rasulullah SAW. Datang pada Rasulullah SAW. Tujuh orang. Dalam hidup sahabat. Hadis Al-Qamah dunia, Datang pada Nabi. Ma antum. Kalian itu siapa ya? Kami kalau ditanya <clears throat> kalau ditanya biasanya biasanya kan jawabnya begitu saya berdagang saya ini nggak ada yang jawab saya mukmin nggak sebab fitrah manusia itu apa yang dia usahakan maka itulah yang akan jadi sebutan semua nisbah yang Anda itu nisbah itu adalah untuk merubah maksud. Tidak ada yang menjawab waktu itu. Kami <coughs> kami pedagang, kami tani. Semuanya menjawab. Ya Rasulullah, kami semuanya orang mukmin. Nah, itu jawaban mereka. Apa tanda iman kalian? Apa buktinya? Kalau kalian mukmin, <coughs> mereka menjawab, ada 15 budi pekerti. Pertama, yang lima adalah yang diajarkan oleh jamaah yang kau kirimkan pada kami untuk diyakini. Itu kami imani. Itu yang lima. Iman pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada rusul, dan pada hari akhir. Kami imani. Yang lima lagi apa? Itu adalah amal. Uh, mereka jamaah yang kau kirim mengajar mereka. Itulah amal kami. Pertama adalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. sholat mendirikan sholat membayar zakat puasa Ramadan haji lima adalah amal kami ini mendirikan sholat Hadirin mulia Kalau sholat berdoa ditegakkan Maka pasti Maka pasti agama akan tegak Sebab Manakamat kapagamantin. Orang yang menegakkan sholat Menegakkan sholat Sebagaimana diberitakan cara menegakkannya Man akamaha Orang yang menegakkan sholat Sebagaimana diperintahkan Maka dia telah menegakkan seluruh agama Sebab Tegaknya agama adalah tergantung pada sholat Adri Mulia, ah, ada yang menyalahkan bahwa suasana setan itu yang dipojokkan yang dijadikan kambing hitam bukan padahal sebab utama kefasikan hilangnya agama kemaksiatan adalah sholat sebenarnya tidak adanya sholat حكام الليل على Bukan pergantian penguasa suasana, bukan, bukan. Asasnya adalah sholat. Man akamah fakat akamah din. Orang menegakkan sholat sebagaimana diperintahkan. Hadirin mulia. Demi Allah, kalau sholat dikerjakan sebagaimana mestinya, maka tidak mungkin ada ajaran agama yang ditinggalkan, dilanggar, nggak mungkin. Pasti itu. Ya, kalau orang nggak sholat nggak dibicarakan di sini. Ini yang sholat ini. Orang meninggalkan sholat sengaja itu sudah jelas kufurnya. Sebagian ulama mewajibkan bunuh. Nah, sebagian mewajibkan masuk penjara. Nah, kalau Imam Hanafi masuk penjara. Kalau namanya orang Muslim itu gak bisa digambarkan dia meninggalkan sesuatu gak mungkin. Kalau kalau orang Muslim tuh gak nggak mungkin dia mau murtad kufur gak mau. Maka demikian pula mustahil orang muslim meninggalkan sholat itu. Nah, kalau orang kalau orang kafir tuh mungkin dia sholat walaupun belum masuk Islam masih mungkin mungkin orang kafir sholat itu mungkin tapi kalau orang muslim meninggalkan sholat itu tidak mungkin orang kafir sholat itu mungkin tapi orang muslim menegakkan salat itu tidak mungkin. Ini yang saya bicarakan adalah orang yang sholat. Kenapa orang yang ahli sholat masih bermaksiat? Kenapa? Sebab sholatnya masih rusak. Hendaknya kita renungkan ini. Pernahkah kita renungkan ini? Dari awal saya sampaikan. Dakwah dan ibadah disatukan itu yang asas. Bukan yang penting sholat, sholat. Bukan. Tapi Ibn Abbas Abdullah bin Us bin Mas'ud radhiyallahu anhu Barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari kemungkaran Maka sholatnya menjauhkan dia dari Allah Padahal sholat untuk mendekatkan kepada Allah Mi'raj itu Tapi ternyata bisa menjadikan orang itu jauh dari Allah. Tidak ada yang lebih mendekatkan daripada sholat, nggak ada. Itu seperti mi'raj itu. Semoga Allah ampuni kita. Sholatnya makmum maupun sholatnya imam itu. Bagaimana itu? Yang menjadi contoh Yang bisa jadi contoh itu adalah sholatnya Nabi saja nggak ada yang lain Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana aku salat. Para sahabat melihat salatnya Nabi diikuti apa adanya. Maka dalam hadis <clears throat> barang siapa setelah ruku sebelum waktu itidal itidalnya belum tegak lalu sudah sujud maka Allah taala tidak pandang salatnya. Hadis sahih ini. Malikul subhanahu sujud lam la ila salatihi. Allah tidak lihat salatnya. Apa itu salat kayak gitu? Hanya mulia saya sampaikan. Sempurnanya agama adalah dengan sempurnanya sempurnanya salat. Sempurnakan ibadah. Ada istimak di sebuah tempat. Kami pergi ke sana Ah, jur orang lama itu. Setelah sholat, setelah, selama maghrib banyak. Sholat sunat dua rakaat, empat rakaat awabin. Satu orang berkata, loh ini udah terlambat ini. Aku tanya loh, oh, ini Mas Mak nggak sholat awabin? Maka ternyata kita dakwah tanpa kerinduan pada ibadah. Apabila kalau dengan dakwah kalau dakwah ini dengan dakwah kita tidak merasakan kelezatan ibadah, khawatir ini adalah isi droids. Bila dengan dakwah kita tidak tidak merasakan kelezatan ibadah, tidak ada kerinduan pada ibadah, ah ini khawatir adalah isi droids ini. Sebab dalam dakwah ini orang akan sempurna ibadah. Lalu orang <clears throat> untuk dakwah untuk dakwah ibadah jadi mainan. Oh cepat-cepat tuh soalnya yang singkat ini udah mau bayan. Cepat soalnya udah mau musyawarah. Oh, itu dilemparkan ke muka. Dilemparkan ke mukanya salat begitu itu. Sebab meremehkan salat, meremehkan ibadah adalah kufur. Meremehkan ibadah adalah kufur meremehkan ibadah adalah kufur. Man istakhfa wajhada faqad kafar. Mengingkari salat orang mengingkari salat meremehkan salat sudah sampai di jalan kekufuran itu. Sebab penghalang antara kufur dan Islam adalah salat. Enggak ada salat ya kufur. Saya heran. Duh, saya baru mau empat rakaat, orang udah kumpul gimana itu? Mereka berarti nggak awabin. Kenapa nggak awabin mereka? Saya dalam hadis sahih, barang siapa setelah sholat maghrib dia sholat enam rakaat. Sebagian menggabungkan diahnya sebagian tidak. Empat atau enam? Barang siapa setelah maghrib empat atau enam rakaat awabin maka dia mendapatkan pahala 12 tahun ibadah sempurna. Berapa tahun? 12 tahun. Empat rakaat awabin setelah maghrib. Kecapean, kecapean tidur gak tahajud. Padahal dengan dakwah ini yang paling banyak mendapat pertolongan adalah tahajud. Dan ternyata hari ini kita lemah sekali. Kita lemah sekali malam Kebanyakan datangnya pertama Allah adalah dengan asyad wa tawa Bangun malam ini. Dan yang paling menguatkan pembicaraan siang hari adalah adalah bangun malam. Bangun malam. Itu akan menguatkan pembicaraan. Asyhadu wa tawa qila. Lebih jelas pembicaraan di siang hari dengan tahajud malam hari. Rasulullah SAW Soalnya sahabat bertanya, Ya Rasulullah, engkau nampak sakit? Iya. Walaupun begini semalam, Masya Allah. Empat, tujuh surat panjang-panjang dalam tahajud setahun utuh, setahun utuh wajib salat tahajud bagi sahabat itu. Kita sempurnakan salat Dakwah? Dakwah adalah untuk menguatkan iman dan amal dan ibadah. Untuk menyempurnakan iman dan ibadah. Untuk menyempurnakan iman dan ibadah. Hendaknya dalam salat itu sukun, tumanina. Tegaknya agama tergantung pada tegaknya sholat. Kami menegakkan sholat. Kata utusan tadi, kami menegakkan sholat. Kami menunaikan, menunaikan zakat. Marias menyampaikan, kalau orang muslim menunaikan zakat dengan cara benar, maka keberkahan itu begitu banyak sehingga orang tidak bisa menampungnya. Karena begitu banyak yang berkahnya zakat itu. Begitu besarnya berkah zakat itu. tidak ditunaikan dengan benar. Apa menunaikan dengan benar? Dia jalan sendiri mencari mustahik. <clears throat> Enggaknya muzaki, muzaki mencari mustahik ini begitu susah payah seperti orang akan sholat mencari air untuk wudhu. <clears throat> Muzaki hendaknya begitu, mencari mustahik itu begitu. Seperti orang mau sholat cari air, muzaki yang cari mustahik. <clears throat> Hadirin mulia, Ah, kita yang benar cara zakatnya. Apabila benar kita zakatnya, maka begitu banyak berkahnya sehingga orang tidak tahan dengan banyak berkah itu. Orang tidak tahan, tidak bisa menampung. Karena itu mengherankan. Ini ini zakat itu adalah daki. Daki diserahkan untuk usaha kebaikan, lalu hartanya bersih untuk memenuhi nafsunya. Padahal pembelanjaan pertama adalah untuk harta itu di jalan Allah, untuk agama Allah. Para sahabat terbiasa itu. Bahwa para sahabat harta hartanya pertama adalah untuk agama Allah. Kali itu hadis mulia tadi saya habis makan kata utusan tadi kami zakat, kami puasa Ramadan dan kami haji. Rasulullah menjawab, ah, ada lima amal. Ada lima lagi. Ini kebiasaan kami di zaman jahiliyah. Kebiasaan kami sejak jahiliyah. Kalau engkau kehendaki, akan kami tinggalkan. Kalau engkau perintahkan, kami teruskan. Apa itu? Apa itu? Mereka menjawab, ada kami sabar. Kami sabar. Allahu Akbar, Masya Allah. Sabar dan syukur ini adalah dua sifat. Orang yang punya ini, maka dia sempurna imannya. Separuh iman adalah sabar, separuh iman adalah syukur. Kami punya sabar, kami punya syukur. Ini dua sifat. Hari ini umat gak tahu, gak tahu apa sabar apa syukur. Sabar itu apa? Sabar apa? Ada penderitaan dia sabar. Padahal kalau lihat dalil-dalil gak ada maksudnya sabar adalah tahan menderita itu bukan itu sabar maksudnya. Gak ada itu dalilnya. Syukur kalau ada nikmat syukur, bukan bukan itu maksudnya padahal. Sabar bukan begitu, syukur gak begitu juga sebenarnya. Lihat, sabar itu apa? adalah bertahan dengan perintah-perintah Allah melawan keadaan. Bertahan dengan perintah-perintah Allah melawan keadaan apapun, itu sabar. Bertahan atas perintah-perintah Allah melawan keadaan apapun, ujian apapun. Sabar eh, puasa dikatakan sabar. Puasa disebut sabar. Kenapa? Eh, puasa akan menghentikan dia tidak bisa makan minum. Maka disebut sabar puasa itu. Sabar adalah bertahan di atas hukum. Nah, ada musibah, eh, ini kita sabar menghadapi musibah. Bukan, bukan itu. Lihat, setiap disebut kata sabar dalam Quran itu beserta takwa. Orang sabar tanpa takwa, orang muslim sabar tanpa takwa maka sabar sabarnya nggak ada ujungnya sampai kubur sampai jahanam nggak ada ujungnya itu. Sabar tanpa takwa itu. Sak, sabar harus dengan takwa. Lihat. Selalu sabar takwa. Wa intas takwa tataku. Intas takwa lah la yadurukum hadu sya'a. Innahu may wa yasbir. Nah, itu cerita Nabi Yusuf itu. Sabar. Sabar dengan goda gangguan saudaranya, takwa dengan godaan Zulaikha. Udah. Sampai dimasukkan penjara nggak apa-apa. Nah, sabar dan takwa. Sabar dan takwa. Hari ini orang muslim sabar tanpa takwa. Sabar tanpa takwa isbiru aw la asbiru sabaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun di jahanam kalian sabar gak sabar ya. itu akan terus kamu dapatkan balasannya karena itu hal mulia hendaknya kita ingat sabar dengan takwa sabar dengan takwa dalam Quran selalu begitu sabar dengan takwa takwa ta, tanpa takwa sabar itu penjahat lihat pencuri dipukuli nah, dia dia menerima oh sabar sabar itu nggak mendatangkan pertolongan Allah sabarnya pencuri dipukuli itu sabar dengan takwa datang Rasulullah sabar tanpa tanpa takwa nggak ada nusratullah keadaannya menimpa kita ini keadaan kita sabar. Kita sabar hanya menunggu waktu. Hanya menunggu waktu. Ah, ini kalau udah lewat akan baik ini. Padahal padahal keadaan tidak menjadi baik dengan waktu atau dengan pemerintah, bukan. Keadaan tidak ada hubungannya dengan waktu atau dengan penguasa, tapi hubungannya dengan amal orang mukmin. Keadaan hubungannya dengan ahkam. <clears throat> Siap orang mukmin keadaannya bergantung pada amal yang keluar dari tubuhnya. Dari itu hadirin mulia, sabar dengan takwa. Bertahan, memegang teguh hukum Allah bertentangan dengan keadaan. Itu namanya sabar. Jadi kalau kita memegang agama akan ada ujian. Abdullah bin radhiyallahu anhu membawa jemaahnya ke Rum, Romawi. Orang Nasrani menjadi raja. Didakwai untuk masuk Nasrani. masuk Kristen, separuh kerajaan aku berikan padamu. Dengarkan baik-baik. Ah, maka jamnya jangankan separuh, sepuluh seluruh. Seluruh kerajaanmu, tambah kerajaan Arab. Dan selamanya kau berikan. Kemudian aku hanya diperintahkan untuk meninggalkan Islam, meninggalkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekejap mata. Bukan selamanya, hanya sekejap mata saja. Lalu aku dapatkan hadiah kerajaan semuanya. Kerajaanmu dan Arab semuanya selamanya asalkan aku meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekejap mata aku tidak bisa walaupun aku dapatkan semuanya kerajaanmu semua kerajaan Arab selamanya tapi harus meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekejap mata saya tidak bisa itu hadir mulia hmm, hari ini agama kita kita sia-siakan hanya untuk kemaslahatan-kemaslahatan. Asy'ari Tanwi rahimahullah mengatakan, masalah itu apa? Masalah itu apa? Masalah, masalah mursal. Masalah, masalah itu apa? Bumbu. Uh, bumbu di digerus, dihancurkan supaya ada kelezatan. Uh, orang menyanyiakan agama untuk kemaslahatan. Padahal bukan. Maslahat itu dihancurkan supaya jadi lezat. Itu masalah masalah itu. Nah, akhirnya orang kalau memahami begitu akhirnya hanya memahami agama sepaham dia lalu tinggal di rumah nggak mau gerak nggak amal empat kamu terima, empat kamu terima, dan empat dari kamu saya terima. Empat dari Islam, empat dari kafir. Nah, di barter, di barter. Nah, kalau itu dilakukan itu kena kemunafikan namanya. Nah, perdamaian antara ajaran Muslim dan kafir. Itu bukan istiqomah, itu nifak namanya. Puasa, sholat, zakat. Tapi menganggap bahwa akhlaknya fulan kafir itu lebih baik. Gak, itu bukan istiqomah namanya. Seorang muslim kalau seluruh dunia dilawan satu amalnya saja maka kalau Ha, ah, kalau harus korban nyawa itu dianggap sebagai kebahagiaan. Kalau dia kalau dia ikut keadaan itu bukan istiqomah namanya. Istiqomah itu agama utuh diamalkan, itu istiqomah. Kalau hanya satu amal dipegang, oh kami istiqomah satu aja. Bukan, bukan, bukan satu aja pegang. Kalau hanya satu amal dipegang itu orang munafik juga bisa. Orang munafik juga begitu, satu amal dipegang. Yang penting itu cukup satu, enggak, bukan itu isi istiqomah. Satu amal utuh, amal agama utuh dipegang melawan keadaan, itu isi istiqomah. Allah terangkan keadaan munafik dalam Al-Quran. Diterangkan keadaan orang munafik dalam Al-Quran tuh. Dan ada di antara manusia tuh ada orang-orang yang berjalan di antara antara kufur dan Islam. Nah, membuat jalan tengah antara kufur dan Islam. Kalau baik, menyenangkan, maka ikut ke sini. Nah, kalau ini gak enak, ke sini. Nah, itu ditulis oleh para mufassirin <clears throat> bahwa itu mereka tinggal di Madinah. Kalau kalau mereka Ah, kalau mereka rugi dalam perdagangan, mereka bilang Islam itu nggak baik ini. <clears throat> Tapi kalau dalam perdagangan mereka untung, mereka bilang oh Islam itu bagus bagus. Agama untuk keberkahan dunia, agama untuk keberkahan dunia, agama dipilih untuk memenuhi nafsunya itu akan menafikan itu Itulah kemunafikan, bukan keimanan itu. Itu kemunafikan, bukan keimanan. Agama itu hak Allah. Kita dibiarkan kelaparan, telanjang, nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih apa-apa benda-benda dunia. Dalam hadis, satu orang sejak sejak lahir sampai mendengar mati, hampir mati dia sujud ibadah ibadah ibadah nanti hari kiamat dia akan menganggap ini masih masih kecil ibadahnya ibadah masih kecil ini ah ibadah itu hak Allah nggak ada janjinya kalau kamu ibadah aku berikan makan yang banyak enggak itu hak Allah walaupun dibiarkan dibiarkan telanjang kelaparan dia ibadah seumur hidupnya maka di akhirat menganggap kecil itu dia anggap kecil dia ibadah full mulai lahir sampai akan mati. Lalu tidak diberi sebutir apapun dari dunia. Maka itu hak Allah. Berkah itu bukan balasan ibadah, bukan. Ibadah itu hak Allah. Ibadah adalah hak Allah. Kalau seluruh ahli ibadah masukkan masukkan jahanam terserah Allah. Gak ada yang bisa protes. Terserah Allah. Itu bukan kezaliman. Zalim itu kami, kita yang zalim itu. Kita satu amal. Ah, saya sudah amal, kenapa ini nggak muncul-muncul hasilnya ini? Kan itu hadir mulia. Ini saya sampaikan kenapa? Sebab kita perlu memahami apa itu sabar, apa itu syukur. Sabar dengan takwa. Sabar itu dengan takwa. Ta tanpa takwa dia sabar? Tanpa takwa sabar? Ada seperti pencuri yang ditangkap, penjahat ditangkap dipukulin. Wah, dia sabar-sabar. Itu bukan sabar namanya. Maka saya sampaikan bahwa agama ini karena orang berpikir hendaknya kita aturlah waktu Orang nggak mikirkan betul-betul akhirat bahwa akhirat itu selamanya nggak difikirkan, yang difikirkan malah dunia yang sementara ini. Pikirkan nah, bahwa akhirat itu selamanya. Orang mikirkan dunia akan sebentar. Ini dunia akan sebentar, kita bersenang-senang. Terbalik itu. Nah, kita menganggap bahwa itu sudah baik. Baik kalau kita ambil dunia separuh untuk untuk apa? Untuk kesenangan kita. Nah, dan juga ajaran kebatinan kita ambil juga supaya dunia lancar semua. Itu yang disebut nifak dalam Al-Qur'an. tatkala tawaf tatkala tawaf beliau beliau mencium hajar aswad setiap tawaf itu, beliau suka itu mencium hajar aswad musyrikin melihat ini bahwa Rasulullah suka mencium hajar aswad maka mereka mengatakan eh hey Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami kami tidak akan biarkan muncul hajar aswad kalau engkau tidak merundukkan badan di depan berhala kami. Ini yang ingin saya sampaikan. Orang Muslim karena satu keperluan, karena keinginannya untuk mendapatkan keinginannya, lalu dia lalu dia terpaksa melakukan kebatilan ada sedikit hayalan, lewat aja. Selewat aja, selintas. Hanya secara fisik saja. Kalau agama, kalau secara hati tidak mungkin Rasulullah kan. Gak mungkin, secara hati Rasulullah mau tunduk itu gak mungkin. Hanya fisiknya saja, terpikir oleh Nabi. Terpikir sekilas, secara isyarat. Hmm. Supaya Nah, supaya boleh mencium hajar aswad, apa apa salahnya? Tapi ternyata apa? Allah Ta'ala. Ah, Allah Ta'ala melihat hati. Ini di mana? Bagaimana keadaan? Apa yang dilakukan? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Apa yang kau katakan saya tahu, saya dengar. Apa yang kau lakukan saya lihat. Setiap waktu diawasi oleh Allah terlintas sedikit saja. Kalau hanya fisiknya luarnya saja. Bukan akidah bukan, merunduk sedikit saja dengan isyarat. Oh, hati pasti itu Hanya merunduk sedikit saja di depan berhala mereka. Sehingga saya bisa mencium aswat, Kan kayaknya nggak apa-apa ini. Hanya sebegitu. Langsung turun ayat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walula an sabbatnaka laqad kitar tar tarkanu ilm syai'an qalila. Idza laqdaka dhi'fa la yahdi wa dhi'fa al mawad Thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Wahai Nabi, seandainya waktu itu kami tidak kokohkan langkahmu, maka hampir saja, hampir saja engkau hampir saja menerima tunduk pada perkataan mereka. Sedikit saja. Seandainya engkau lakukan, maka kami lipat gandakan siksaan padamu di dunia dan di akhirat. Allah firmankan pada Nabi, seandainya engkau ikuti permintaan mereka sedikit saja, kami berikan siksa dua kali lipat di dunia dan di akhirat. Demi Allah, nggak boleh sama sekali, nggak boleh sama sekali. Agama dan fardu itu, oh tinggi sekali Rasulullah SAW sunat adatnya Rasulullah SAW walaupun sunat adat kalau kalau ada yang kalau ada yang sengaja melawannya iman orang mukmin gak akan gak akan mampu maka gak ada orang mukmin mengatakan ini kan hanya sunat kan hanya sunat gak ada orang mukmin ngomong begitu padahal yang membedakan orang mukmin dan orang kafir bukan sekedar fardu adalah sunnah tanpa sunnah orang nggak bisa dibedakan antara mukmin dengan kafir. Muslim dengan kafir susah dibedakan tanpa sunnah. Dengan sunnah, dengan sunnah, sunat adat. Dengan sunat adat, bentuk pakaian itu yang menampakkan perbedaan. Itu nampak dengan sunnah, sunnah adat. Dengan memperhatikan sunnah adat. Kalau tidak, kalau hanya fardu yang dikerjakan susah dibedakan. Faraid itu faraid itu adalah untuk menyumbat jalan menuju kekufuran. Dari kufur menajib muslim dengan fardu-fardu tadi. Faraid itu pintu dari kufur menjadi muslim. Ini ada pondasi, bukan bukan bangunan, bukan. Islamnya apa? Itu adalah pondasi saja. Lima itu baru pondasi saja. Muamalah muasyarah akhlak. Ah, itulah bangunan Islam. Tadi saya sampaikan bahwa nah, kita kita berikan apa keringanan pada agama tawar menawar kita terima permintaan dia supaya diterima permintaan kita oh nggak ada begitu dalam agama nggak bisa nah, kalau namanya orang muslim berkurang harta jiwa nggak apa-apa tapi kalau agama berkurang nggak bisa maka sahabat ini mengatakan kami punya sifat sabar kita punya sifat syukur kami punya juga sifat apabila kalau ada kesusahan Kalau ada yang mengancam agama tidak ada yang lebih tahan daripada kami. Ini padahal kebaikan keadaan mereka zaman jahiliyah. Dan ada lagi kalau ada musibah, musibah menimpa musuh kami, kami tidak gembira. Lihat hadir mulia. Hati orang mukmin, hati dai itu tidak ingin apa-apa pada orang lain kecuali hidayah mereka. Gak ingin yang lain. Kalau seandainya orang muslim orang muslim melihat musibah yang menimpa orang kafir lalu hatinya gembira maka orang ini nggak bisa jadi asal hidayah bagi mereka sebab salah satu sifat besar sahabat adalah Mereka ingin supaya mereka dapat hidayah, mereka dapat hidayah. Gak ada namanya doa kebinasaan tuh gak ada. gak ada. gak ada. Kepikiran binasa tuh gak ada. Membinasakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa pada Hakam bin Kaisan. Capek. Tapi tidak masuk Islam juga. Lama sekali. Sayyidina Umar melihat. Beliau kasihan pada Rasulullah. Ini sampai kapan Rasulullah dakwah nggak nggak selesai-selesai orangnya nggak mau juga? Kata Sayyidina Umar, beliau bertanya, ya Rasulullah, ini nggak akan Islam. Eh, ini memang tempatnya jahanam orang ini. Udah udah, saya penggal aja, saya penggal aja. Biar cepat sampai ke tempat tinggalnya di jahanam sana. Kata Sayyidina Umar. Maka beliau tidak berpaling, nggak didengar, nggak didengar sama sekali. Padahal Umar radhiyallahu anhu siapa? Adalah orang mulham. Diberi ilham oleh Allah Ta'ala. Tapi di sini Rasulullah SAW tidak berpaling sedikit pun pada perkataan Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar menyesal, waduh kenapa nih? Kenapa kok saya ngomong begini? Kenapa begini? Kenapa saya jadi berani begini? Maka beliau menyesal sebenarnya. Maka Rasulullah SAW dakwah lagi, dakwah lagi, dakwah lagi. Akhirnya Hakam bin Kaisan masuk Islam. Rasulullah Umar mengatakan, saya menjadi sedih sekali. Apa yang terjadi ternyata? Apa yang terjadi dengan keinginan saya dan keinginan Nabi? Lalu berkata sendiri, Aku berkata begitu karena kasihan pada Nabi. Kasihan pada Nabi. Kayak emang gak ada takdirnya. Gak akan masuk Islam dia nih kayaknya. Makanya saya mau saya bunuh saja. Wahai Umar, seandainya aku biarkan kamu membunuh dia, ini sudah di jahanam dia. Seandainya aku mengikuti omonganmu. Hadirin mulia, Kehancuran umat itu bukan yang dicari. Kita harus ingat bahwa kalau emang ada keputusan Allah untuk binasa, ah, itu karena keputus karena keinginan orang supaya dapat hidayah. Yang ah, jangan ah, kalau orang kalau satu kaum dibinasakan itu adalah memang sudah nasibnya dia binasa. Bukan karena keinginan orang yang meng, orang yang mengenai hidayah terus dibinasakan tidak. Maka hendaknya setiap orang muslim hatinya ingin hidayah bagi seluruh umat. Maka dia mereka sampaikan kami punya sifat kalau ada yang kena musibah kami tidak pernah gembira. Yang kelima adalah apa yang disebutkan Allah? Kami kami ridho. Kami ridho. Apapun yang disebutkan Allah kami ridho. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 poin yang sangat mudah tadi yang disebutkan tujuh orang ini. Beliau katakan ini ini fukoha ini fukoha ini ini orang paham betul agama ini dan udah pak orang yang beradab orang yang beradab betul ini hampir saja hampir saja mereka ini menjadi nabi hampir saja mereka ini adalah nabi Allahu Akbar fuqaha, udaba. Kadu yakunu anbiya. Hampir jadi nabi. Karena begitu tingginya akhlak mereka. Pembicaraan iman bukan hanya nafi isbat. Tapi iman termasuk juga di situ semua perintah Allah hukum-hukum Allah. Kenapa? Sebab para sahabat beserta iman mereka, beserta iman mereka, mereka terkenal dengan sifat-sifat iman mereka. Paling malu adalah Utsman. Ah, al iman. Paling malu adalah Utsman. Iman saya Utsman kalau dibagi-bagi bagi pada satu Nah, pada kepada satu kelompok besar maka satu orang dapat bagi iman seperti sahabat sudah Kalau dibagi imannya cukup untuk semuanya. Iman bukan hanya perkataan, tapi ada hakikatnya. Dan untuk mendapatkannya adalah dengan jauhlah keluarkan mereka dari suasana kebendaan bahwa dalam halakah iman di masjid dari awal saya sampaikan para sahabat itulah cara mereka hendaknya dakwah kita kerjakan dengan cara sunnah itu sunnahnya di Masjid Nabawi ada halakah iman dan para sahabat, para sahabat didatangi oleh sahabat lainnya untuk dibawa dalam halakah iman Kerja kita adalah kita persembahkan, kita ajukan amal berlawanan dengan asbab. Kita ingin membawa orang yakin pada amal, bukan yakin pada benda. Nah, dengan perubahan yakin, bawa mereka pada amal. Kita bawa mereka pada amal. Nah, sehingga asbab ini akan bukan untuk ditinggal. Saya tidak menyuruh tinggalkan asbab, bukan. Hendaknya jangan punya harapan, jangan punya harapan pada asbab. Itu maksudnya. Ah, yang diinginkan bukan meninggalkan asbab total, bukan. Tolong pahami benar-benar. Bayan Maradi Yusuf saya baca bahwa anak istri pekerjaan di, kalau ditinggalkan itu bukan mujahadah namanya, tapi mengurai kesibukan dengan mereka itulah mujahadah. Meninggalkan pekerjaan dan anak istri selamanya itu bukan mujahadah. Tapi mengurangi kesibukan dengan mereka itulah mujahadah. <coughs> Ketawakal itu apa tawakal? Tawakal Tawakul itu bukan meninggalkan asbab, bukan. Bukan bukan meninggalkan asbab. Tawakul adalah mempunyai harapan besar pada Allah sehingga tidak punya sehingga tidak ada harapan pada asbab sama sekali. Harapannya hanya pada Allah. Tawakal adalah rahasia hamba dengan Allah. Ya Allah keadaanku Engkau yang tahu keadaanku. Yang tahu hanya engkau. Makhluk tidak ada yang tahu. Tawakul ah, tawakul itu rahasia, harus ditutup, gak boleh dibuka. Kalau dibuka pada makhluk namanya bukan tawakul. Ta'akul, ta'akul minta makan orang namanya itu. Itu bukan tawakul, ta'akul. Tawakul adalah rahasia hamba dengan Allah. Para sahabat karena tawakulnya itulah mendapatkan faedah dari Allah. Seorang sahabat keluar keluar dari rumah istri khawatir istri khawatir <clears throat> istri khawatir kalau suaminya cerita cerita tentang kelaparan mereka maka untuk menutupi untuk menutupi itu istri memutar galu, gal, apa, gilingan gandum padahal nggak ada bijinya sama sekali dan dia nyalakan tungku supaya orang menyangka bahwa ada makanan. Hanya diputar supaya orang-orang menyangka ada makanan. Ah, orang menyangka bahwa itu ada makanan sedang dimasak dan ada gandum sedang digiling. Maka suami kembali lagi. Oh, kok kok kedengaran suara gilingan ini? ada asap lagi. Oh, ini dari mana ini? Maka ditanya dari pada istrinya. Gak ada, gak ada makanan, gak ada makanan sebenarnya. Ini saya putar aja. Saya putar, saya tinggal. Ternyata putar sendiri terus. Dilihat ternyata, oh terus berputar sampai tumpah-tumpah. Tumpah-tumpah gandumnya. Padahal gak ada sebutir gandum pun. Dan terus keluar tepung. Dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan. Penuh wadah-wadah. Maka dilihat dilihat dipisahkan gilingan. dilihat tandur ah masya Allah tandur untuk memasak roti itu penuh dengan roti <clears throat> ya Rasulullah semalam begini begini begini Oh, kalau seandainya engkau biarkan, itu akan terus berputar sampai hari kiamat. Mengeluarkan tepung gandum. Subhanallah, subhanallah. Orang mengatakan, oh itu kan sahabat saya bukan. Nah itu namanya suudzon pada Allah itu. Itu namanya suudzon pada Allah. Nah, seolah-olah Allah hanya perlukan mereka, kita enggak. Padahal enggak begitu. Allah yang dulu adalah Allah sekarang. Amalnya sama, janjinya sama, umatnya sama. Gak ada yang berubah. Gak ada yang berubah. Allah sama, amal juga sama, janji sama, umat sama. Ah, karena asbab orang seudan pada Allah. Karena asbab orang seudan pada Allah. Janji Allah dengan kodrat, kodratullah dengan janji Allah, janji Allah dengan akam, bukan dengan dengan asbab. Kita dakwahkan ini dengan yakin. Kodrat, kodrat bersama janji Allah. Janji Allah tergantung pada akam, bukan dengan asbab. Asbab itu sebagai apa? Asbab itu untuk imtihan, untuk dilihat, Ah, supaya kelihatan orang melihat hasil nanti disematkan pada Allah taala pada asbab. Maka kita bawa amal untuk melawan asbab. Yang mengerjakan adalah Allah. Semuanya tergantung pada amal yang Allah berikan. Bukan pada alam semesta. Kita latihan. Bukan hanya dakwah tapi latihan. Apa latihannya? tatkala ada masalah maka pertama kali sholat itu latihannya walaupun sudah ada asbab depan mata pertama melangkah sholat Rasulullah SAW ah, mengajarkan begitu pada para sahabat itu kebiasaan ya Rasulullah saya akan pergi ke barat untuk dijarah. kamu sholat dulu dua rakaat Kamu sholat dulu dua rakaat. Karena itu hari mulia. Kita dakwakan sekuat-kuatnya bahwa yang mengajarkan adalah Allah. Dan keputusan Allah Ta'ala tergantung kepada amal Rasulullah SAW bukan pada sistem alam. Kita bawa kita bawa umat pada amal untuk melawan asbab-asbab. Melawan benda-benda. Kesempurnaan amal. Kesempurnaan amal adalah dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak mungkin ada amal sempurna. Untuk amal itu perlu dua. Satu iman, kedua ilmu. Setiap amal perlu dua, iman dan ilmu. Iman akan menimbulkan ikhlas dan ikhtisab, Ilmu akan mengajarkan cara beramal, mengajarkan cara beramal. Karena itu hati mulia dengan dakwah kalimat dan ikhlas dengan dakwah keikhlasan dalam salat keikhlasan dalam salat akan meng akan mencegah mencegah perbuatan tidak mungkar keikhlasan keikhlasan ilmu itu apa akan menghasilkan khasyatullah takut pada Allah ilmu ada dua dalam hadis begitu ada dua ada yang di lidah ada yang di hati di lisan dan di hati ilmu di lisan apa dalam hadis ilmu iman ilmu fi qalb fadaka ilmu nafi' wa ilmu ala lisan fadaka hujjatullah ala ibni adam ilmu ada dua ada yang di hati ada yang di lidah itu akan menjadi musibah ilmu yang di lidah itu akan menjadi asbab disiksa hari kiamat hadir mulia lihat Banyaknya pengetahuan itu bukan tema ilmu, bukan. Saat ini apa yang Allah sukai dari saya? Setiap orang, seorang mukmin fardu untuk belajar itu, laki maupun perempuan, untuk tahu saat ini apa yang Allah Taala sukai dari saya. Apa yang Allah sukai dari saya saat ini sesuai dengan cara Rasulullah SAW maka perlu ikhlasnya ilmu. Ada alfat ilmu, ada ikhlasnya ilmu. Inna yakhshallahu min ibadil ulama. Di antara hamba Allah, orang yang takut adalah para ulama saja. Para sahabat mengatakan bahwa tanpa takut pada Allah bukan ilmu. Gak mungkin orang itu alim tanpa takut pada Allah, gak mungkin. Gak mungkin jadi alim uh, mungkin punya maklumat kalau hanya maklumat itu tanpa Islam pun orang bisa bisa punya orang kafir orang kafir bisa punya pengetahuan tentang Islam banyak sekali nah, untuk dapat pengetahuan Islam nggak ada syaratnya harus masuk Islam nggak untuk orang Islam tuh ilmunya di hati yang yang diinginkan tuh yang akan membawa orang pada hukum Allah kita ingin keikhlasan ilmu Bagaimana dapatkan keikhlasan ilmu dengan dakwah ini? Khuruj fi sabilillah ini. Khuruj ini adalah untuk menguatkan, menyebarkan iman, ilmu dan amal. Keluar jalan Allah untuk tafakuh din Kita tidak mengatakan bahwa semuanya bersama-sama keluar dari Allah Ta'ala. Bukan. Nafar itu umum. Umum. Perintah untuk berangkat. Untuk, untuk berangkat itu untuk semuanya umum. Untuk umat secara umum. Tapi kadang ada pertanyaan mengganjal semuanya keluar ada pesantren, ada ada pondok, ada madrasah, ada masjid, ada kelas-kelas, ada banyak fatwa, kodok, banyak. Itu bagian agama juga. Orang yang punya tanggung jawab di situ harus ditunaikan tanggung jawabnya. Sebab umat Orang yang punya tolak datang kepada bagian-bagian agama tadi. Datangnya ke cabang-cabang usaha agama tadi. Sebab kita tidak, eh, maka kita tidak pernah mengatakan dan Quran juga tidak merintahkan supaya tinggalkan itu semua semuanya berangkat. Nah, Quran pun tidak merintahkan. Dalam Al-Quran ah, tidak tidak sesuai bagi orang mukmin kalau semuanya berangkat berbersamaan semuanya. Naudzubillah. Jangan sampai jangan sampai karena keluar <coughs> karena keluar lalu orang mengerayakan salah satu bagian bagian dari usaha agama atau tidak ada dianggap tidak ada tidak ada faedahnya, tidak tidak ada gunanya, Naudzubillah naudzubillah enggak, jangan sampai seperti itu. Nah, madrasah adalah benteng agama. Pesantren madrasah adalah benteng agama. Dan umat adalah matlub. Karena itu Allah telah jelas firmankan. Tidak selayaknya orang umum semuanya berangkat. Maka kalau menunggu kafah Kenapa? Ah, orang-orang mukmin tidak dibagi satu jemaah ini keluar keluar oleh tafakuh fiddin keluar untuk tafakuh fiddin untuk mendapatkan kepahaman agama bukan untuk dapat maklumat bukan bukan untuk dapat maklumat bukan cara-cara sudah cara-cara sudah biasa. Uh, ini membuat orang tidak perlu pada ulama akhirnya. Untuk apa datang pada ulama? Uh, lihat pen, pencet ini maka keluar hadis, pencet ini keluar jawaban. Padahal tar, untuk dapat tarbiyah itu harus ada sohbah. Demi Allah. Selain manusia nggak ada yang perlu sohbah. Yang lain sohbah itu hanya manusia. Ah, para sahabat dapat ilmu dengan sohbah. sehingga ilmu mereka dengan sohbah. Dan musahabat darbiyah hanya untuk manusia, nggak mungkin untuk makhluk yang lain. Ilmu masukkan dalam alat lalu merasa tidak berpada ulama. Ini fitnah terbesar zaman ini. Fitnah terbesar zaman ini. Umat dibiarkan tidak perlu pada ulama. Dikondisikan merasa nggak berpada. Ah, Marius mengatakan cara-cara yang ah, cara-cara ah, yang tren itu tidak meningkatkan agama tidak. Hanya hanya meningkatkan tren saja. Dari awal saya sampaikan. Manusia juga katakan begitu. Bahwa tidak ada cara, eh, cara apapun. Cara apapun tidak akan bisa menggantikan cara sunnah. Eh, umat mencari kemudahan, fasilitas. Dan kemudahan itu akan pada membawa pada fasilitas kemudahan sementara sunnah mengharuskan mujahadah. Umat mengharuskan eh, sunnah mengharuskan mujahadah. ilmu hanya dipegang dengan suhbah para dengan para ulama. Beserta keluar Allah Ta'ala orang tafakuh fiddin. Allah firmankan itu. Keluar Allah, letafakuh fiddin. Supaya dapat kepahun. Dan begitu pulang, akan berikan peringatan pada orang makomi. untuk memberikan peringatan pada orang makomnya apa perlunya keluar apakah perlu keluar apakah perlu keluar dulu baru bisa memberikan peringatan din, lalu pulang memberikan peringatan apa perlunya keluar keluar jalan Allah Ta'ala itu lazim dan mutaaddi lazim untuk diri sendiri dan berefek pada orang lain juga. Yaitu fakultin untuk diri sendiri, liundru kaum itu adalah untuk orang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan misal untuk ilmu itu adalah dan hidayah itu adalah seperti eh, seperti awan. Tidak ada hadisnya Ah, bahwa ulama seperti sumur, orang yang mau harus datang. Enggak. Tapi ulama adalah warasul anbiya dan permisal ilmunya adalah seperti awan datang sendiri. Kemudian tanah ada tiga macam. Ada yang menarik, menumbuhkan rumput dan tumbuhan. Ada yang mengumpulkan saja untuk ngasih minum orang-orang. Ada yang ya udah diserap, enggak ada faedah apa-apa nggak ada faedah sama sekali tapi awan tetap memberikan air pada semuanya demikian pula lah ilmu dan ulama harus digerakkan sebab ilmu adalah amanat amanat ummah mesti disampaikan pada umat mesti disampaikan pada umat Sayyidina Umar radhiyallahu kalau kalau ingin mengirimkan orang sebagai gubernur Ah, saya di sana untuk mengajarkan ilmu. Ah, dan para sahabat nggak ada yang minta jadi gubernur. Minta untuk dikirim sebagai pengajar, pengajar Al-Quran. Kalau jadi gubernur saya nggak siap. Kalau untuk mengajarkan agama Al-Quran saya siap. Kirim kemanapun saya siap. Maka gerakan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia se sahabat dijadikan mualim dan mutahari. Mualim mutahari. Dan karakternya dibentuk sebagian rupa ilmu adalah umat. Maka hendaknya sampaikan tanpa ganti, tanpa imbalan. Amanah milik umat. Sampaikan tanpa imbalan. nah, jangan minta imbalan. Bahkan Umar radhiyallahu anhu setelah mengajarkan Quran karena gembira ah, dibuat dibawakan satu busur yang sangat bagus bahannya sebagai hadiah bukan ini akad ajar mengajar bukan hanya hadiah saja Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dibawa menghadap Rasulullah SAW. Itu dapat dari mana itu busur begitu bagus? Saya mengajarkan Quran, dia ngasih hadiah ini. Wahai Ubay, kalau kalau pengen bawa ke jahanam bawa aja. Kalau enggak pulangkan. Padahal tidak ada harta lebih bersih daripada hadiah. Dan itu dan itu gak ada akad di depan, gak ada akad di depan. Kalau kamu ngajar saya kasih hadiah ini enggak, enggak ada begitu. Sebab amal yang diikat dengan gaji dengan gaji bentuk apapun maka enggak umum lagi Balighu anni walau ayat Sampaikan walaupun satu ayat Yang tahu satu ayat pun Mesti menyampaikan pada yang lain Sahabat kiram Berkumpul di hujrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampaikan satu satu hadis yang ada di kamar ini uh, sampaikan pada yang nggak bisa hadir ke sini. Kalau bisa tahu satu ayat sampaikan. balik anni walau ayat. Walaupun satu ayat tahu sampaikan. Karena itu hadirin mulia. Untuk membuat ilmu itu umum, menghilangkan kejahilan dari umat Rasulullah SAW ah, menyiapkan para sahabat supaya menyampaikan ilmu tanpa imbalan, tanpa imbalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk mengajar maka di, dikasih makan dibawa ke rumahnya untuk dikasih makan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lebih dari itu Rasulullah SAW. Berapa banyak muridnya? Itu beliau carikan kayu bakar sendiri. Ah, beliau cari kayu bakar, kemudian ah, dan santri-santrinya juga punya kepahaman. Mereka carikan kayu bakar. Mereka carikan kayu bakar. Maka muncullah Abu, eh, Abu Hurairah, Mu'ad bin Jabal. Mereka para santri mengumpulkan kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar, jual. Uh, mereka beli kambing dimasak, dikirimkan pada istri-istri Nabi keluarga istri Nabi SAW. Wahai pengajar Al-Quran. Sayyidina Umar mengatakan, wahai, wahai pengajar Al-Quran. Ah, jangan sampai kalian mengambil imbalan dari mengajar Al-Quran ini. Kalau tidak, maka orang yang kurang dari kalian akan masuk surga duluan. Nah, maka gaji itu bukan bukan gaji ilmu, bukan. Bukan gaji dari ilmu yang diajarkan, tapi sebagai imbalan dari waktu yang dikorbankan. Karena tidak bisa berdagang, harus mengajar maka dikasih gaji. Lihat, Sayyidina Bakar menjabat khilafah berangkat ke pasar untuk berjualan. Kami akan gaji Eh, khilafah itu untuk akhirat, untuk akhirat. Saya untuk cari makan untuk anak istri saya. Amin menin. Umurul khilafah nggak akan bisa tertangani kalau engkau berdagang. Maka ambil. Maka Abu Bakar radhiyallahu an betul-betul menyusahkan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar betul-betul menyusahkan orang karena dikembalikan semua. Maka Sayyidina Umar pun berdagang. Beliau khilafah khalifah berdagang. Anak-anaknya suruh berdagang sendiri. Jangan sampai karena kalian anak khalifah lalu malu untuk berdagang. Enggak. Kalian berdagang cari penghasilan sendiri. Jangan merasa cukup sebagai anak khalifah. Ini bukan uang uang saya, uang umat ini. Maka dengan khuruj ilmu akan mendalam. Orang orang keluar dari Allah SWT maka kata-katanya akan ada kesannya. Dalam Al-Fudhum perlu keluar supaya untuk menghilangkan kejumudan. Supaya orang tidak diam. Keluar itu perintah untuk semuanya. Semuanya perintah untuk keluar. Tapi jangan sampai semuanya sekaligus sebab yang lain juga perlu diperhatikan usaha-usaha agama yang lainnya. Kita ingin keikhlasan ilmu dengan dakwahnya. Ini umat dalam di mereka menjadi tawan kejahilan. Orang nggak tahu yang ilmu itu apa. Semuanya disebut ilmu. Padahal bukan semuanya disebut ilmu. Yang namanya ilmu adalah mempelajari apa yang Allah Ta'ala inginkan dengan cara Rasulullah SAW itulah ilmu. Yang lainnya adalah kesenian aja, keterampilan aja. Gak ada hubungan dengan akhirat. Gak ada pahalanya di akhirat, gak ada. Nah, ilmu itu untuk menjawab tiga pertanyaan di kubur. Mengenal Allah, rububiyah, syariat, dan sunnah. Rububiyah, syariat, dan sunnah. Nanti di akhir di kubur bukan pengetahuan yang menjawab, tapi yakin. Siapa yang diyakini sebagai pemelihara? Rabbi Allah. Orang ditanya siapa tentang Rasulullah SAW bisa menjawab kalau dia menjaga sunnah. Nah, kalau kalau tidak tidak tidak menjaga sunnah maka nah, ditanya dia akan nggak akan bisa jawab. Saya nggak tahu, saya nggak tahu itu siapa. Hadirin mulia, tadi saya sampaikan bahwa ilmu hmm, ilmu itu adalah terbatas pada yang untuk menjawab tiga pertanyaan. Hari ini orang tertipu Apapun yang dipelajari, pelajari. Itu ilmu semua. Hmm. Ilmu sains, ilmu sains. Apa itu? Apa ya? Apa itu sains itu apa? Khulasa sains itu adalah adalah meyakini bahwa alam semesta berjalan dengan sistem. Nah, sedangkan kita meyakini bahwa sistem alam nah, iman adalah sistem alam berjalan dengan kekuasaan Allah. Sedangkan sains alam semesta berjalan dengan sistemnya saja. Itulah sains. Sedangkan iman adalah menggantungkan sistem alam pada Allah Ta'ala. Itu kalau sains itu. itu. Mengumpulkan. Mengumpulkan pengalaman ahli dunia disebut ilmu. Bukan yang dari Allah Ta'ala cara Rasulullah SAW itulah ilmu karena itu Sayyidina radhiyallahu anhu orang yang diberi ilham orang yang paham paling paham Al-Quran Sayyidina radhiyallahu anhu membawa lembaran Taurat Quran, hadis beliau sudah tahu. Tapi pengen tahu juga apa hukum yang Allah beritakan pada Nabi Musa. Untuk tambah pengetahuan saja. Padahal bukan untuk diamalkan. Hanya ingin tahu apa perintah Allah kepada Nabi Musa itu apa saja. Hanya untuk tahu itu. Maka Umar radhiyallahu an membawa lembaran Taurat. Baik, Umar itu apa itu? Ini lembaran Taurat. Untuk nama pengetahuan. Saya baca. Maka Rasulullah SAW begitu marah, begitu marah. Dalam satu riwayat, dalam satu riwayat, para sahabat Ansor melihat marahnya Nabi membawa pedang. Ini siapa yang buat beliau murka itu siapa? Marahnya pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. agama yang aku bawa, Quran yang aku bawa, sunnah yang aku bawa. Yang begitu jelas sebagaimana matahari di siang hari. Hah? Umar, setelah ini semua kamu masih merasa perlu membaca Taurat? Seandainya hari ini Musa hidup, lalu tidak maka tidak ada jalan sama baginya kecuali ikut aku. Kalau kamu ikut dia, kalian sesat semua. Umar yang begitu alim. Baca Taurat Rasulullah marah. Padahal Taurat juga ilmu itu. Itu diturunkan pada Nabi Musa. Maka bisa dibayangkan kejahilan yang bukan ilmu. Lalu orang baca tidak mengenal Allah, maka hari kiamat betapa murkanya Allah pada orang seperti ini. Rasulullah pasti akan murka sekali pada orang seperti ini orang orang merasa bangga dengan keterampilan orang-orang kafir ini adalah mizat kekufuran ini bukan sifat orang Islam ini nggak patut dibanggakan oleh muslim nggak cocok orang orang bangga dengan keterampilan duniawi ini adalah sifat kekufuran Kalau jam terusun bil bayinat farahma adahum min ini wa haqa bihim ma kanu Nabi datang membawa ilmu dari Allah taala, maka kaumnya mengatakan, kami sudah punya ilmu, kami sudah cukup ilmu kami. Dan mereka dengan sombong sombong, bangga. Allah SWT binasakan mereka semua. Kenapa? Karena mereka berdengar dengan pengetahuan mereka dan meremehkan ilmu Allah. Maka kita pahami betul. Ilmu itu apa? Apa yang diinginkan oleh Allah cara Rasulullah itu? Duniawi itu apa? Itu keterampilan, keterampilan. Untuk seperlunya saja. Kita tidak ingkari. Tapi bukan sesuatu yang pasti itu akan menyempurnakan keperluan kita. Hari ini hari orang mengatakan ah ini obat ini bagus. Besok orang mengatakan oh ini jangan bahaya lemah sekali lalu dibilang ilmu nggak bisa itu kalau ilmu Allah Al-Quran itu tidak akan berubah sehari kiamat nggak akan berubah selamanya satu huruf pun nggak berubah itu ilmu itu keluar dari Allah Taala kali itu ilmu ya yang pertama Jangan sampai kita jadikan ilmu kita sebagai sarana penghasilan. Dengan muamalah orang menzalimi hak orang lain maka ibadahnya akan nol nanti, diambil semua hasilnya. Orang yang melanggar hukum muamalah muamalah itu ada hak Allah, ada hak manusia. Mencari penghasilan dan pembelanjaannya ada hak Allah di situ. Hak Allah adalah mencari penghasilan sesuai dengan hukum Allah. Benar gak itu? Yang kedua adalah ah, dia berzakat apa enggak? Pembelanjaannya pun eh, ada hukum Allah dan ada hak manusia. Hak hamba Allah. Apabila ah, muamalah ada, dilanggar maka ibadah-ibadah akan diambil pahalanya, kosong nanti. Maka harta dapat dari mana dibelanjakan dibelanjakan kemana? Ajri mulia. Mana Yusuf mengatakan orang menganggap orang menganggap makanan haram kalau sedikit nggak apa-apa padahal enggak makanan itu adalah seperti lautan dan pikiran adalah mutiaranya bagaimana makanannya seperti itulah pikirannya sebelum ibadah muamalah itu sebab taharah itu sebelum sholat sebelum sholat taharah dulu taharah bukan sekedar mandi wudhu bukan tapi ulama menulis bahwa darah yang mengalir di tubuh itu kesuciannya suci dari penipuan, dari riba, dari sega. Nah, itu adalah juga kesucian zahir. Itu kesucian zahir juga. Sucinya darah dari penipuan, dari riba, maka muamalah sesuai dengan hukum. Muamalah sesuai dengan hukum. Satu maka satu suap riba ini lebih buruk daripada 70 kali lipat berzina dengan ibunya sendiri, bukan kandungnya sendiri. Orang mengatakan, oh ini gak haram ini, yang haram itu yang itu, ini enggak. Tolong pahami betul-betul. Bahwa jadinya haram tidak haram bukan pada alatnya, bukan. Atau teknologinya, bukan. Sebab setan mahir betul dalam hal ini orang-orang muslim alat-alat haram itu dibawa dengan bentuk-bentuk yang betul-betul baru yang zaman dulu nggak ada sehingga nggak akan ada zaman dulu dicari bandingannya orang mengatakan ah, yang haram itu yang itu yang zaman dulu ya ini halal padahal maksudnya sama maksudnya sama zaman dulu dengan sekarang sama kalau itu haram ya ini haram sama. Nah, maka perubahan bentuk benda tidak tidak merubah hukum. Nah. Dengan alat yang haram apa yang akan di, dihasilkan? Eh, haram tetap haram, hanya bentuk pers ah, hanya bentuk membuatnya Al halal bayin, al haram bayin. Halal jelas, haram jelas. Mustabihat apa itu mustabihat? Di antara dua-duanya. Apa yang di antara dua-duanya? Itu adalah yang adalah haram yang kemudian bentuknya di dibuat lain, dibuat lain sehingga seolah baik. Padahal hasilnya sama. Karena itu hasil mulia tanpa takwa orang muslim itu tidak mungkin sukses dalam bentuk kehidupan apapun. Dan kita tanpa takwa tidak ada berkah, tidak ada nusrah. Tidak akan ada yang Allah taala penuhi janjinya. Karena Allah taala janjikan janji Allah taala adalah dengan takwa. Dengan takwa Allah berikan janji itu. maka kalau orang kalau orang terjebak di antara langit bumi tutup semuanya, tapi dia takwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Nabi Yusuf alaihissalam ingin keluar, seluruh pintu tutup. Maka seolah-olah nggak ada jalan keluar untuk selamat dari haram, tidak. Nah, kalau dia ingin selamat dari haram pasti ada, pasti ada jalan keluarnya. Hari ini orang beralasan, oh udah keadaannya begini, begini gimana lagi, nggak mungkin bisa selamat. Nah, itu alasan. Kalau orang ada niat, Allah berikan jalan keluar. Nabi Yusuf alaihissalam lihat. Maka Allah Ta'ala uji dulu. Dikasih keadaan begitu. Yusuf alaihissalam dikasih ujian. Masukkan dalam penjara. sana. di sana apakah kemudian capek kemudian melakukan yang haram? Tidak. Allah Ta'ala selamatkan dari yang haram. Walaupun di penjara. Asijna habu ilayya. Lebih saya suka. Saya lebih suka di dalam penjara. Hmm. Di dalam jail pun dakwah. dakwah pada orang-orang yang datang, pada orang yang minta takbir. Di sana beliau pesan pada orang yang akan dibebaskan, tolong sebut nama saya di depan raja. Nah, itu adalah sudah kudratullah, fansau syaitan untuk rabbihi. Bahwa setan membuat Nabi Yusuf lupa, lupa pada Allah. Kenapa waktu masuk? Waktu masuk penjara ingat pada Allah, waktu pengen keluar ingannya pada selain Allah takwa akan membuat orang dapat jalan keluar dari segala segala kesusahan kesempitan dan yang kedua Allah Ta'ala akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka dan yang ketiga Allah Ta'ala akan berikan kemudahan Nabi Daud alaihissalam di ah, Nabi Daud alaihissalam di, diberikan mukjizat itu menjadi lembut besi itu karena beliau takwa tidak mau ambil dari Baitul Mal. Allah Ta'ala tidak suka Nabi Dawud dapat gaji dari Baitul Mal. Ini khidmat pada rakyat. Lalu ambil harta rakyat untuk keperluan pribadi. Tidak layak begitu. Tidak layak seorang pemerintah pemerintah penguasa mengambil harta rakyat untuk keperluan pribadi orang yang untuk akhirat tidak akan takut untuk mengambil uang begitu dia takut akhirat hilang maka tidak mau ambil manfaat dari harta rakyat takut akhiratnya hilang nanti karena itu Daud alaihissalam Awalnya ambil gaji dari Baitul Mal. 4 dirham, 4, ribu dirham. Tapi Allah Ta'ala tidak suka itu. Allah Subhanahu SWT ah, Nabi Dawud itu punya kebiasaan malam itu keliling tanya pada orang-orang ah, Daud raja kamu gimana ah, menyamar menyamar ah, lihat hari ini orang dikritik aja marah dikritik marah tidak dianggap ini orang baik Nabi Dawud sebaliknya beliau menyamar ingin dapat masukan dari rakyatnya hari ini ada yang kritik langsung marah dan di sana Khulafa ambil Ambi Alaihissalam mereka punya sifat mereka menganggap orang yang mengkritik itu orang yang berbuat baik padanya ah, dia yang kritik saya memberikan masukan pada saya baik dia Muawiyah radhiyallahu mengatakan lima kali Jumat mengata, mengatakan ini harta saya terserah saya. Setelah kelima setelah kelima ada orang tua mengingatkan maka beliau berterima kasih untung masih ada engkau. Kalau enggak gimana nasib saya? Namun Daud bertanya begitu. Daud itu gimana? Oh orang baik, orang baik. soalnya begitu jawabannya. Suatu ketika dikirimkan malaikat. Ditanya malaikat yang menyerupai manusia ini. Dawud itu gimana? Raja Dawud gimana? Wah, baik sebenarnya, cuman ada satu kekurangan. Nah, dia masih berbelanja keperluan sendiri dari dari harta Baitul Mal, bukan mencari penghasilan sendiri. Maka sejak itu saya tidak akan ambil dari Baitul Mal. Nah, itu penguasa itu begitu. Maka tidak mau ambil dari Baitul Mal, harus bagaimana? Maka Allah Taala berikan pekerjaan yang paling susah apa? Membuat batu apa membuat baju besi untuk perang. Ah, Allah Taala berikan jalan keluar membuat baju besi. Tapi Allah janjikan orang yang takwa dapat kemudahan. Ah, maka Dipegang seperti adonan roti. Lembut sekali seperti adonan roti, lunak. Itu janji. Orang-orang bertakwa orang bertakwa yukafir ajra. Yang dulu dimaafkan yang masa depan banyak pahalanya. Maka dalam cari penghasilan harus takwa. Sebab orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang berbohong, peminum minuman keras. Tidak ada tidak ada yang dianggap perang melawan Allah Ta'ala Kecuali orang yang makan riba Orang yang tidak tobat dari riba Dia mengumumkan perang pada Allah Maka kita perbaiki muamalah Muamalah kita perbaiki Muamalah kita perbaiki sesuai dengan ilmu Cara menghasilkan Penghasilan kita sesuai dengan ilmu maka ibadah akan sempurna. Maka akhlak, masyarakat semuanya akan sempurna nanti kalau ibadah sempurna. Muamalah sempurna, ibadah sempurna, masyarakat akhlak akan sempurna semua. Maka dengan dakwah kita perbaiki hidup kita semuanya. Dengan dakwah kita perbaiki hidup kita. Hadirin mulia. Hijrah bukan meninggalkan kampung halaman saja. Hijrah itu apa? <clears throat> adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu hijrah. Kalau hanya kalau hanya meninggalkan kampung, <clears throat> itu hijrah bukan. Banyak orang meninggalkan kampungnya untuk mencari penghasilan, bukan hijrah. Hijrah itu apa? Orang yang yang dalam semua bagian kehidupannya dia pegang perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Dimanapun dia membawa agama. muhajir Dimanapun dia, maka dia pegang agama. Itu muhajir. Hadirin mulia. Kita bawa agama sempurna dalam kehidupan kita. Saya sampaikan tadi. Setiap amal hanya untuk Allah Ta'ala. Riak paling paling rendah pun syirik. Enam sifat. Nah, hari ini orang menganggap bahwa menghitung-hitung enam sifat sudah cukup. Muntafak hadis. Ditulis untuk maksud itu. Bagaimana supaya sifat itu ada dalam diri kita? Kita sampaikan dengan panduan hadis-hadis dengan panduan hadis. Pembahasan kita dalam bayan hidayah sampaikan sampaikan fadail keluarga Allah taala supaya orang dengan ihtisab ada harapan tatkala dia capek dia letih dia lapar dia sakit di jalan Allah apa apa halnya. pagi satu satu setengah jam sampaikan fadilah keluarga Allah taala So hadirin mulia Selama sifat da'i belum nampak dalam diri kita Kita susah koma. Kita menganggap ini pengaturan seperti organisasi saja nah, Kita harus minta Untuk dapat kerisuan seperti sahabat Kau ya bukan kalau kita udah dua setengah jam, bukan. Kalau sudah diputuskan Allah Ta'ala akan digunakan, itu kau ya. Karena itu ya enam, enam sifat, bukan menghitung-hitung enam sifat, diulang-ulang, udah selesai, bukan. Maisan mengatakan, ada yang bisa bayar enam sifat satu setengah menit, itu bukan bayar enam sifat itu. Hanya ngitung-ngitung aja. Hanya menyebut aja dengan hadis-hadis. Supaya kita tahu apa itu salat, apa itu iman, apa ilmu, apa zikir, bagaimana salat. Itu dari hadis. Dari hadis kita tahu ikhlas itu apa. Mana Yusuf paling banyak mengumpulkan hadis ikram muslimin. Sebab itu apa hak orang muslim? Dalam hadis sahih, kedudukan orang muslim lebih mulia daripada bait, Baitullah. Rasulullah sampaikan sendiri bagaimana baik bagaimana baiknya engkau, mulianya engkau. Bagaimana tinggi kehormatanmu, tapi kehormatan seorang muslim lebih tinggi daripada kehormatanmu. Itu kira muslim. Apa itu apa itu ikhlas niat? Orang nggak tahu kadang-kadang. Anzilun nasa Letakkan setiap orang pada tempatnya yang tepat. Itu ikram. Maka harus perhatian betul. Nah, kita gerakkan, kita gunakan setiap orang sesuai dengan kesiapannya. Ini tanggung jawab penanggung jawab ini. Setiap orang gunakan sesuai dengan kesiapannya. Dengan kalau enggak maka para pekerja dakwah akan sia-sia hilang. Ikram itu bukan sekedar ngasih minum, masih itu bukan. Kalau hanya ngasih minum, ngasih minum anjing juga masuk surga itu. Pelacur itu. Jangan dianggap ngasih minum dah. Pelacur padahal. Ngasih minum anjing. Dapat apa? Dapat surga. Bukan sekedar itu ikram. Ikram itu kenali siap orang dan letakkan pada tempatnya dan gerakan gunakan sebagaimana ini ulama untuk apa ini hubungannya dengan agama ini ini ulama bagaimana dalam dakwah di Malias mengatakan orang yang paling dosa besar hendaknya kita berlatih untuk melihat orang muslim yang paling besar dosanya sekalipun kita padang dengan ta'zim itu pasangan yas Pandang berlatihlah untuk memandang setiap muslim walaupun dosanya besar dengan pandangan ta'zim. Hendaknya kenali setiap kedudukan setiap orang. Setiap orang kita kenali kedudukannya. Kalau ada kesalahan, maka cari kebaikannya. Ada kesalahan dari kawan, hmm, dari teman kita, cari kelebihannya dibawa jenazah di depan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah ada jenazah. Nah, memang beliau pastinya begitu. Kalau ada jenazah kasih tahu saya akan mengimami jenazah salat jenazah. Maka salat dan doanya Rasulullah adalah asbab orang diampuni dan selamat dari azab kubur. Maka beliau maju Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghalangi Rasulullah untuk menyalatkan jenazah ini. Nah, lihat ini. Sifat kerja ini Rasulullah membiasakan para sahabat. Kalau ada kesalahan, maka dicari kebaikannya. Kenapa? Sebab ini bukan perusahaan. Ah, ini pasang, ini keluarkan. Angkat keluarkan. Hmm, gak ada pemecatan dalam dakwah ini gak ada. Gak ada pemecatan gak ada. Ini dakwah ini ibadah. Jaulah ta'lim musyawarah. Ini bukan perusahaan. Gak ada keanggotaan nggak ada kepemimpinan nggak ada kementerian nggak ada ah, orang menyebut kau yang hadraji pada manusia bukan saya bukan hadraji karena saya ini hanya pekerja seperti yang lain pekerja karena pekerja ada yang pekerja saya pekerja juga kalau ada kesalahan maka cari kebaikannya ingat kurbannya apa pengorbanannya apa? Dibawa jenazah itu. Itu dianggap orang buruk sekali. Begitu buruk. Udah terkenal keburukannya. saya tidak mau melarang, "Ya Rasulullah, ah, kami nggak suka kalau engkau mengimami. Biar kami yang imamin aja, jangan engkau. Engkau jangan, jangan engkau yang imami. Maka beliau langsung mengumumkan. Di antara kalian ada nggak yang pernah melihat orang ini melakukan amal baik? Seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, dia ini dikeluarkan Allah Taala dalam satu jamaah keluarga Allah Taala dia hirasa semalam. Maka Rasulullah SAW sampaikan orang yang berjaga di Allah Taala diharamkan untuk masuk neraka tidak akan melihat api neraka. Itu derajatnya. Ah, elan cari kebaikan di tengah sahabat. Omar mundur kamu. Ah, kamu gak punya hak. Kalau hanya tanya muslim atau bukan, boleh kamu tanya. Tanya tentang amal, kamu gak boleh tanya-tanya. Kamu gak punya hak untuk tanya-tanya. Maka beliau ngimamin sholat. Apa yang saya sampaikan itu? Ikram itu bukan sekedar ngasih makan minum, bukan. Jadi orang-orang muslim itu eh, para sahabat mereka mengikram, mengasih makan, mengasih makan pada orang musyrik. Jahjah al-Ghifari datang, dikasih makan berhari-hari oleh orang orang muslim, oleh para sahabat. Tatkala ada makanan yang empuk kasih pada pada orang musyrik. Yang gak enak dimakan sendiri. Nah, ini yang ditawan adalah orang musyrik, tapi mereka tamu. Kalau ada daging yang lembut, makan yang empuk dikasih pada tawanan musyrik ini. Nah, yang lembut dikasih pada tawanan. Roti yang lembut dikasih ke tawanan. Apa itu sifat dakwah itu kita harus paham. Luas hati dai ini lebih luas daripada alam semesta. Hatinya dai lebih luas daripada alam. kalau hati sempit nggak bisa terbentuk umat, nggak bisa terbentuk umat. Bagaimana isanya Rasulullah SAW? Bagaimana muamalah dengan musuhnya? ya, Yahudi perempuan merasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dibunuh, biarkan. Biarkan. Allah taala melindungi aku. Ada yang mau ada yang menyihir. Menyihir. Mau dibunuh dilarang, biarkan. Gak apa, biarkan. Maafkan saja. Allah menjaga aku. Saya nggak apa-apa. Ada yang mulia, maka umat diberi asbab istimaiyah diberi asbab istimaiyah Ha, wahai Nabi, bersikap lembar lembut. Yang kedua apa? Maafkan. Yang ketiga, istighfar untuk orang-orang mukmin. Yang keempat apa? Musyawarah dengan kawan-kawanmu. Nah, ini kerja empat kerja untuk mendatangkan isimanya. maya. Sebab pertama Allah datang dengan isimanya. maya. Datang dengan isimanya, nah, Bukan dengan perpecahan. Sebab pengaruh perpecahan adalah akan merusak sampai bergenerasi-generasi, berketurunan-turunan mereka. Isimak ya. Hmm. allah ala jamaah. Pertolongan Allah. Bagaimana Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan dua masjid. Satu masjid Dirar, satu masjid Kuba. Satu masjid dibangun atas takwa, satu untuk perpecahan. Nah, kau selalu per, pergilah ke Kuba untuk ibadah. nah, jangan pernah melangkah ke Masjid Diror. Jangan pernah. Beberapa orang ingin memecahkan memecah, memisahkan orang-orang mukmin. nah, dibuatkan masjid tandingan untuk memecah belah. Padahal masjid bentuknya. Dodanya masjid. Tapi dibangun untuk memecah belah. Allah firman, Nabi, jangan pernah kau melangkah ke situ. Rasulullah SAW memberikan perintah pada sahabat bakar masjid, bakar bakar masjid itu fasirin tulis kumpulkan dan dibakar orang berkumpul di situ lari semua udah habis masjid itu kosong maka Rasulullah SAW sampaikan pada seorang sahabat Zaid bin Asim Udah kamu buat rumah di sini. Ya Rasulullah. Engkau engkau dilarang oleh Allah Taala untuk melangkah ke sini lalu saya akan buat rumah di sini. Oh, enggak enggak. Saya enggak akan buat rumah di sini. Jangan melangkah ke sini aja engkau dilarang oleh Allah. Ah, ada fulan dia lebih perlu rumah. Maka dipanggil oleh Rasulullah SAW Nah, ambil tempat ini untuk kamu. Ya Rasulullah, saya sudah buat. Saya sudah buat rumah di sana. Selama saya tinggal di rumah itu, di tempat yang di, dibuat masjid ini, ya Rasulullah, selama saya saya tinggal di rumah itu nggak ada nggak belum punya anak. Di rumah itu belum saya nggak punya anak dan belum belum pernah ada ayam bertelur di situ. Jadi tempat itu akhirnya ditempati oleh sahabat. Ditempati oleh sahabat. Kemudian sahabat selama tinggal di situ nggak pernah nggak tidak punya anak dan tidak ada yang telur menetas di situ nggak pernah ada juga burung yang buat sangkar di situ apa buat membuat sarang di situ nah, karena tempat itu adalah tempat untuk pecah belah begitu sialnya tempat itu itu tempat begitu sial sehingga sahabat akhirnya tinggal di situ nggak punya anak nggak ada nggak ada telur yang selamat menetas nggak ada burung yang membuat sarang di situ karena itu dulu tempat untuk memecah belah itu kata sahabat yang akhirnya menempati tempat itu. Itu empat syarat, empat amal yang diperintahkan oleh Allah Taala kepada Rasulullah SAW. Kalau ini tidak ada, langfadu minaholik, maka para sahabat akan lari darimu. Karena itu yang mulia, supaya Allah Taala terima kita ada dua asas. Pertama ikhlas, dua kurban. Korban dan ikhlas dan pengorbanan. Ikhlas dan pengorbanan. Istiqomah untuk orang mukhlis. Sebab di, hmm, di jalan ini orang akan tahan menerima penderitaan kalau dia ikhlas. Dia hanya cari Allah, nggak cari yang lain. Maka kita hendaknya nangis minta ikhlas pada Allah Ta'ala. Sebab dalam hadis, ria yang paling rendah juga syirik. Ria paling rendah itu syirik. Ria paling rendah juga syirik. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Istikhlas, hanya kerja ini yang dikerjakan sebagai kerja. Yang mengerjakan kerja ini sebagai kerja. Adri mulia. Tidak mungkin terkumpul dalam hati seorang mukmin ke, keinginan pribadi dengan keikhlasan. Tidak mungkin terkumpul. Cari kepentingan pribadi dan ikhlas. Tidak bisa ini. Istikhlas kita kerjakan kerja ini sebagai kerja itu istikhlas. Sebab beserta kerja apabila ada ke, ada ada kepentingan pribadi maka hijrah pun jadi batal hijrah pun jadi batal karena ada keinginan pribadi dalamnya dengarkan baik-baik nah, membatalkan hijrah karena ada keinginan pribadi Ada satu jemaah ke satu negara. Ke satu negara. Ada satu orang saya, ingin gabung. Asalnya enggak, hmm, tapi ini ah, ini memang perlu ini perlu yang bisa bahasa Inggris nggak apa-apa lah nah, itu berangkat. jadi dia ini pergi ke sana untuk perdagangan perdagangan nanti sambil gabung dengan ini untuk bantu bahasa Inggrisnya kalau saya nggak nggak bisa nggak bisa nah, silahkan berangkat untuk perdagangan ya udah berangkat untuk dagang aja sampai selesai Nanti kalau keluar cari jemaah lain lagi gabungkan dengan jemaah berdiri. Tapi kalau ke sana gabung ah, ikut gabung jemaah lah tuh berdagang nggak bisa, nggak bisa. Maka apa susahnya kalau ini saya lakukan? Saya jawab. Maka kita hendaknya lihat sirah. Udah ada caranya, dakwah udah ada caranya. Umar radhiyallahu an berkata pada para sahabatnya, Barang siapa keluar dari Allah untuk meninggalkan agama Allah, untuk menyebarkan agama Allah. Lalu orang itu orang keluar dari Allah Ta'ala untuk meninggalkan kalimat Allah menyebarkan agama Allah lalu dibunuh syahid lalu kenapa nggak boleh dikatakan syahid wahai Amr kata Sayyidina Umar jangan dibilang syahid bukan begitu betul memang dia keluar untuk agama Allah meninggalkan kalimat Allah tapi tapi waktu keluar dia ini tatkala keluar dari Allah Taala Ah, tolong ingat-ingat ini. Tatkala dia keluar, dia sambil berdagang kecil-kecilan. Ah, sambil berdagang kecil-kecilan. Ada keuntungan. Ah, dan keuntungannya untuk di jalan Allah Ta'ala juga. Maka kata Sinwar, ini kalau mati jangan dibilang syahid iman. Kalian mengatakan ya dia ini mati tatkala di Allah Taala. Doa aja sama Allah. Nah, tapi doa sama Allah supaya Allah masukkan ke dalam surga. Tapi kalau kalau ini dianggap syahid jangan, nggak bisa ini. Tapi dia berangkat sambil berdagang. Berdagang hasilnya untuk keluar. Ini enggak, enggak bisa bisa syahid ini. Karena itu hanya saya berpikir ini ulama menulis. Kalau orang pergi haji sambil berdagang nggak apa-apa. salam juhan antum Berserta haji orang boleh berdagang. Padahal itu fardu itu haji itu. Dan hanya sekali. Boleh sambil dagang. Tapi dakwah ini keluar jalan Allah Ta'ala harus betul-betul murnikan Allah. Kalau ada keinginan pribadi, maka itu akan berpengaruh pada hijrahnya. Jangan dibilang ini syahid ini. Karena dia bukan muhajir. Muhajir itu hanya keluarnya tidak ada ke ke kepentingan yang lain. Hanya untuk Allah Ta'ala. Ya Rasulullah, saya ingin keluar. Saya ingin keluar dari Allah Ta'ala, ingin dapat pan panah. Ya udah, kalau kamu keluar untuk itu, kamu dapat panah saja, nggak dapat apa-apa dari Allah. Hanya mulia. Itu istighlas. Hanya untuk Allah kan Allah Ta'ala sebab kita keluar uh, sambil me, me, mengikuti keberadaan kita maka itu akan menghilangkan keikhlasan dan menutup derajat syahadat kita khalis Allah Ta'ala khalis Allah Ta'ala saja hadir mulia lihat Kalau kerja tuh banyak yang bekerja berbuat banyak. Khusus. Kalau hanya prestasi itu banyak orang buat prestasi, tapi husnul khotimah itu husnul khotimah itu bukan sekedar dengan baiknya amal, tapi syaratnya adalah niat yang baik. Harus niat husnul amal. Baru dapat husnul khotimah. Baru dapat husnul khotimah. jadi bukannya kalau orang Kalau orang kerjanya baik pasti husnul khotimah belum, belum tentu tuh. Belum tentu. Banyak orang buat, buat prestasi besar. Banyak di dunia ini prestasinya besar besar Dalam berbagai bagian kehidupan. Dalam perdagangan, dalam tablik, dalam kerajaan, kekuasaan, semuanya. Banyak orang punya prestasi besar. Apa itu? Uh, saya sudah dengar. Saya sudah buat ini, saya sudah buat ini, prestasi ini. Tapi ingat, ingat. Husnul khatimah tergantung pada husnul tergantung pada husnul niat, bukan sekedar husnul amal. Sahabat melawan orang musyrik. Satu sisi pasukan sahabat, satu sisi pasukan orang musyrik. Sahabat berkata, terbaik kami melihat di antara kami ada satu orang begitu hebat serangan-serangannya pada orang musyrik. Sekali serang 78 orang musyrik mati. Kami heran. Ini siapa ini? kusman namanya. Karena kusman maka sahabat menang. Orang-orang kafir kalah. Sahabat heran. Ada orang musyrik lari semua. Sahabat menang. Kusman eh, luka, luka parah. Tergeletak. Para sahabat kumpul. Kusman. Oh, kamu kamu dapat prestasi besar. Karena kebaikan kamu kami menang. Kusman berkata, apa kabar gembiranya? Gak ada. Kalian adalah kaum saya. Kalian adalah kaum saya. Kalau kabar gembira itu untuk orang yang berperang karena Allah. Padahal dia menolong sahabat. Menolong sahabat, menolong Islam. Tapi Kusman mengatakan, saya menolong kamu karena kamu adalah kaum saya. Dalam riwayat dikatakan Kusman karena luka yang parah Kusman karena tidak tahan dia ambil anak panah maka dia bunuh diri dia bunuh diri itu yang ingin saya sampaikan nah, prestasi besar kerja besar tapi niatnya hendaknya niatnya niatnya hanya dihadirkan Maka Yusuf katakan bahwa eh niyah kenapa saya kerjakan kenapa saya kerjakan karena itu hajar mulia untuk supaya ini masuk dalam diri kehidupan kita kita gerak keluar jalan Allah taala perlu cara perlu semangat seperti Rasulullah dan para sahabat para dai, dai adalah orang yang keluar dengan tertib yang benar disiplin maka sampaikan fadilah orang keluar jalan Allah taala semua fadilah khuruj itu adalah fadilah khuruj. Semua fadilah khuruj. Orang menganggap itu adalah fadilah perang. Ini adalah kebodohan. Orang tidak semangat lagi. Orang tidak semangat lagi keluar karena menganggap adalah untuk perang saja. Kita adalah ujungnya jihad. Sedangkan keluar dari Allah Ta'ala itu di, di, memang diperintahkan. Itu diperintahkan. Nah, itu adalah satu kondisi yang kadang terjadi kadang enggak. Peperangan itu bisa iya bisa enggak. Kalau khurus diperintahkan. kita tidak ingat lagi fadilah-fadilah. Salat di haramain. Satu salat sama dengan seratus ribu. Tapi walaupun demikian Kalau ajaran Allah Ta'ala pahalanya lebih dari di haramain. Para sahabat diajarkan begitu agar supaya umat tidak jumut. Madinah Munawwarah yang fadilahnya begitu besar. Orang yang tinggal di Madinah saja dengan fadilah yang besar mereka tidak tidak meninggalkan keluar gara-gara mengejar fadilah di Madinah. Apalagi tinggal di kampung kita apa itu fadilahnya? Gak ada fadilahnya. Ini bukan angan-angan. Adallah Untuk sholat Jumat bersama Nabi beliau tidak berangkat. Tidak berangkat pagi-pagi. Ya Rasulullah, aku ingin sholat Jumat, Jumat denganmu dulu baru berangkat. Orang yang berangkat pagi itu lebih lebih dulu masuk surga 500 tahun daripada kamu. Itu juga baik orang Arab. Oh, amal banyak ini juga amal baik kok. Kalau kau belakang seluruh harta untuk kebaikan, maka tidak bisa mengejar fadilah orang yang berangkat pagi. Supaya orang nggak beranggapan bahwa ada amal-amal baik akan menjadi tandingan. Kamu belanjakan seluruh harta seluruh dunia nggak bisa, nggak bisa mengejar pahala orang yang berangkat pagi. Zaman Sayyidina Umar terjadi. Sayyidina Ali radhiyallahu an mufti yang paling besar. Beliau ah, beliau beliau tinggal untuk sholat Jumat dulu. Saya akan sholat Jumat dulu baru berangkat. Yang lain dah berangkat. Kata Sayyidina Umar, wahai Amuat, engkau lupa Sabda Nabi pada Abdullah bin Rawaha. Hadir mulia. buka. itu dari sahabat ke sahabat berpindah. Sudah dibicarakan dulu. Tapi sayang hari ini Fadilah khurud jejak Allah Ta'ala hilang dari tengah umat Dan mereka khususkan untuk perang. Padahal itu mungkin ternyata mungkin enggak. Padahal itu suatu yang mungkin ya mungkin enggak namanya perang itu. Padahal keluar itu keluar ini ada fadilahnya tersendiri. Maka hendaknya disiapkan orang kaya. Para sahabat dibesan cash satu jemaah dibentuk malam hari. Ya Rasulullah, kami berangkat besok atau sekarang? Rasulullah bertanya, apakah kau tidak mau malam hari ini di di taman surga? Mia Jibril menceritakan ada jemaah terbentuk diam, nggak berangkat. Ditanya oleh Malaikat, "Gue belum berangkat." Nah, mana besok pagi aja. Besok pagi sudah malam. Maka beliau bertanya, maka beliau bertanya, apakah kau tidak ingin malam ini di taman surga? Maka diceritakan diceritakan kisah sahabat tadi, orang yang keluar dari Allah tadi di taman surga dia. Orang berkata enggak tiga hari, enggak puluh hari. Kita semangatnya bukan belum seperti semangat sahabat. Hadirin mulia. Keluar dari Allah Ta'ala keluarga Allah Ta'ala selama orang belum menganggap bahwa meninggalkan keluar itu adalah satu satu kejahatan maka orang tidak akan betul-betul tawajud pada keluar Kamil Malik semua gosbah, semua peperangan dia ikuti hanya tabuk dia tidak berangkat hanya dalam tabuk tidak berangkat setiap tahun keluar hanya sekali tidak keluar apa susahnya hendaknya kita punya perasaan bahwa mengurangi kelezatan Allah Ta'ala akan akan menurunkan hubungan dengan Allah tidak duduk dalam taklim turun turun ihtisab tidak jauhlah turun sholatnya hendaknya kita merasakan ditinggalkannya amal dakwah itu merasa lemah sebagaimana lemahnya orang yang tidak makan kami anhu begitu 50 malam boykot maksud kisahnya adalah untuk mengajarkan pada umat pada umat hari kiamat tentang pentingnya keluar jalan Allah Ta'ala Kalian itu hadir mulia semua fadilah-fadilah itu untuk khurut saja Sampaikan fadilah-fadilahnya. Tidak ada yang lebih mampu menghadapkan murka Allah melebihi melebihi jamaah jalan kaki. Dua amal. Jadi pertama adalah jamaah jalan kaki, kedua adalah menghidupkan masjid. Itu akan menghadapkan murka Allah. Azab sudah mau turun karena ada orang memurkan masjid maka dibatalkan azab orang keloncong Allah Ta'ala jalan kaki maka maka akan dipadamkan neraka jahanam. Kalau jahanam saja paham padam apalagi kemurkaan dunia yang kecil. Jahanam begitu besar bisa padam apalagi hanya siksaan dunia yang kecil. Debu yang bertemu dengan Allah Ta'ala akan menjadi misik nanti di hari kiamat. Tidak akan berkumpul api neraka jahanam dengan dengan debu-debu di jalan Allah Ta'ala. Kalau kita belum merasa perlu keluar, ditakdirkan pun nggak akan keluar kita. Nggak terasa perlunya keluar selama kita belum ada tuntutan dari dalam lalu minta ditimpa oleh Allah taala susah keluarnya orang yang meletakkan takajud di, di, di depan matanya lalu mengatur waktu keluar dia keluar terus memang tapi disesuaikan dengan jadwal keperluannya maka tidak akan mendatangkan revolusi dunia nggak akan ada perubahan Maka lihatlah para sahabat, baik makom maupun waktu intikali. Semua siap? Insyaallah. Ah, Masya Allah. Kita ingat-ingat. Ah, tadi saya katakan banyak. Kita hidupkan masjid. Bawa orang-orang ke dalam halakah-halakah halakah-halakah iman di masjid. Sebab dalam sirah itu yang kita dapatkan. Itu sahabat. Ada majelis-majelis iman. Kita baca. Ditulisnya begitu. Siap semua begitu insyaallah. Nah, tadi, tadi itu saya di nomor mengatakan kalau kalian mengambil gaji dari Quran maka orang-orang yang, yang bekerja itu juga pada masuk surga duluan daripada kalian. Apa? mendahulukan jadwal keluar. Yang kapan tuh? yang terakhir. Daripada yang kedua. Oh.